Sekarang saatnya pengajian Buya di Masjid Universitas Riau. Yang pertama yakni Baiklah, sebelum kita memulai acara, saya ingin kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita rahmat dan hidayah karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di masjid yang lumayan megah ini bersama Ustaz Buya Yahya. Selamat datang kami ucapkan kepada Buya untuk pengenalan dari profil Buya. Nama Buya Yahya Cilegon. Dia juga beliau juga termasuk dari TV1, MNCTV, TVRI, e, pengisi dialog interaktif ilmu dan beliau juga alumni sekaligus dosen di Universitas Al Ahkam Yaman. Nah, sebelum kita berbicara atau Buya menyampaikan Saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk mendiskusikan tema apa yang perlu dibahas untuk kita tadi. Ada yang bisa menjawab dari forum. Tema dari forum ini yang akan kita bahas. Apakah ada tema jadi berat Ilmu yang nampaknya dari forum ini menyerahkan semua kebuya. Ya, ya para وصلى الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ربنا ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اخسرنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين ومن مع زمرة أهل الإيمان وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد sangat kami cintai anak-anakku semua dan juga tidak lupa membimbing kita Dr. Iwan Tono dan juga yang kami muliakan juga ketua tim dakwah Al-Bahjah Pekanbaru saudara kami Bapak Haji Imam Saputro ketua tim dakwahnya polisi <laughs> nah, dan juga anggota tim dan semoga insya Allah semuanya juga anggota tim kita semua adalah tim dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khusus kepada anak-anakku semua ketahuilah bahwa di dalam kita menjalani hidup ini ada warna-warni kehidupan ragam profesi dan ini juga pernah ada pada zaman Nabi saw Alaihi Wasallam yang sholat di belakang Nabi adalah punya profesi yang beragam dan Nabi tidak melarang orang berprofesi tidak semuanya dari para sahabat Nabi suruh duduk dengan Nabi untuk belajar. Dan ternyata yang menekuni fatwa dan ilmu hanya berapa ratus, berapa puluh bahkan ada yang mengatakan hanya seratus berapa. Sehingga muncul ulama-ulama sahabat Nabi seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan seterusnya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Akan tapi selebihnya apa? Dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bang, yang berbakat untuk berbisnis sana berbisnis. Yang berbakat untuk mengurus strategi peperangan, pikirkan strategi peperangan dan dibebaskan. Tapi ingat, pertemuanmu adalah di sini. Di masjidku ini. Di masjidku ini dan ini juga masjidnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini loh yang mengikat pertemuan ini. Boleh Anda beranak-anakku semua berkiprah. Dan ini adalah potensi. Kalian adalah potensi-potensi bangsa, potensi-potensi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup umat Nabi Muhammad hanya ditangani oleh seorang tokoh ulama saja. Sementara hidup ini beragam. Maka ketahuilah kalau kalian sadar kalian juga punya fungsi yang dan tidak kalah dengan fungsinya seorang alim. Jadi akan akan Buya pahamkan di sini. Kalian harus tahu sadar bahwasanya kalian juga punya fungsi. Dan untuk menjadi pejuang Nabi Muhammad SAW tidak harus menjadi seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tidak harus menjadi seperti Sayyidina Abdullah bin Umar. Ternyata ada Salman Al-Farisi yang setiap hari berpikir bagaimana strategi perang. Abdurrahman bin Auf yang memikir bisnis yang jaya, yang hebat. Tapi semuanya adalah untuk siapa? Untuk perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian mungkin ada di antara kalian yang bukan dari fakultas agama, tidak ada halangan, Biarpun bukan fakultas agama akan tapi harus menjadi ahli surga dan tempat surga paling luas surga Firdaus. Dengan cara sambungkan dirimu dengan perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keahlian yang kalian emban saat ini, dengan keahlian yang kalian tekuni saat ini. Ini harus paham. Sehingga di dalam dakwah itu, dakwahnya Nabi Muhammad itu perlu beragam juga keahlian, profesi-profesi yang berbeda-beda untuk kelengkapan dalam perjuangan ini. Dan semuanya adalah semuanya adalah punya fungsi yang sama. Maksudnya fungsi yang sama-sama penting. Biarpun secara lahir fungsinya berbeda. Jadi kalian saat ini kalian tekuni pendidikanmu, sekuliahmu, jadilah orang yang nomor satu di kampusmu. Akan tapi hatimu kenal perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk program program Buya selain daripada pesantren untuk mencetak ulama, Buya juga punya program untuk membuat kampus apa kampus pesantren mahasiswa yang saat ini sudah kita rintis di kota Cirebon kita ada beberapa tanah di kota di samping beberapa kampus Uswagati dan lainnya ada di Tulungagung dan di beberapa kota kita ingin ada itu adalah pesantren untuk mahasiswa yang ingin berjuang biar mereka menginap di situ setelah menginap di situ tidak akan kita sibukkan dengan belajar agama dia tetap belajar ilmu yang ditekuni di kampus, akan tapi cukup berikan waktumu satu jam saja untuk saya. Untuk membenahi Al-Quran. Meluruskan akidahmu. Bagaimana belajar tentang fardu ain untukmu. Satu jam saja. Selebihnya kalian belajar. Nah ini yang kita inginkan. Sebab ada sebagian pesantren latah. Sebagian pesantren ada anak mahasiswa nginep di pondok suruh belajar. Fatul Mu'in. Alfiyah ibnu Malik mabuk dia, nggak paham. Karena nggak paham tidak nyantol di hati, sehingga apa? Dia tidak bisa menjadi apa-apa. Ini program. Dan kalian adalah potensi. Kami senang. kami ada perkumpulan. Dia ada perkumpulan di Tulungagung beberapa mahasiswa di Surabaya, di Cirebon, di sini. Dan kami bidik ini sengaja. Kalian anak-anak, anak-anak masa depan. Jadi harus peduli. Dan yang harus kalian benahi terlebih dahulu agar profesi kalian nanti bermanfaat adalah membenahi urusan akidah dan akhlak kalian. Ini loh yang harus kita hadirkan. Setelah akidahmu benar dan akhlakmu benar, boleh kalian jadi pejabat ya apapun. Boleh menjadi pengusaha paling kaya di dunia nggak apa-apa, tapi imanmu dan akidahmu benar. Dan saat ini loh kita membenahi akidah. Islam itu indah anak-anakku semuanya. Islam itu indah. Jadi kalau orang kenal Islam yang sesungguhnya dia akan ketemu dengan sahabatnya menebar senyum. Bukan dengan cemberut, bukan dengan marah, bukan dengan permusuhan, akan tetapi keindahan yang diajarkan oleh Islam. Itu Islam Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam perjalanan waktu, yang namanya Islam itu banyak dirusak oleh orang di luar Islam. Sehingga sesaat Islam tampak seram ekstrim, sesaat Islam begini-begini. Akan tetapi pada dasarnya Islam itu bagaimana? Islam yang indah masuk ke Indonesia Raya. Bagaimana kebayang negeri Hindu Buddha. Tidak ada orang sujud kepada Allah satupun. Tapi juru-juru dakwah masuk tanpa membuat permasalahan. Karena ini dibawa adalah Islam indah, Islam lembut sampai tersebar di Nusantara ini mayoritas kaum muslimin dengan akidah yang jelas dan itulah akidah yang harus kalian tekuni. Jangan tolak-tolak akidah sana sini. Akidah yang harus kalian tekuni adalah akidah yang benar, akidah yang indah, membawa keindahan. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi indah. Jadi ada bisik-bisik bingung, kok topiknya apa? Anak-anak muda ini harus disupport tentang makna keindahan, cinta, dan seterusnya. Oh ya ini perlu waktu yang khusus. Bagus itu. Ini juga penting sekali. Akan tapi kita sedikit saja anak-anakku semuanya untuk mengukuhkan kalian harus punya prinsip. Prinsip itu adalah yang harus yang bakal kalian bangun segala sesuatu di atas prinsip tersebut. Urusan agama nomor satu. Dan sebetulnya kalau kalian itu ngambil pendidikan umum, itu lebih aman anak-anakku semua urusan akidah. Tapi punya anak-anak yang di Jerman, ada anak yang sekolah di Amerika. Ngambil apa? Ngambil pendidikan umum. Saya lega nak kalau kalian mengambil pendidikan umum. Yang menjadi masalah adalah mengambil pendidikan agama, setelah itu tidak ambil guru di luar karena banyak disesatkan nanti di kampus. Saya ingatkan ada anak-anak kita yang datang ini, anak-anak di syariah fakultas agama. Di sana awas kalau ngambil fakultas agama, sekarang apa? Mereka ngerti di fakultas agama ini banyak agama gaduh-gaduh masuk di situ. Justru kalau kalian manggil pendidikan umum lebih aman. Cuman setelah itu kalian mikir lah. Tidak usah banyak-banyak belajar agama, sholatmu yang benar. Ngerti kalau zakat wajib. Bagaimana menutup aurat. Saya berbakti. Itu saja apa yang harus kalian pelajari. Yang kalian pelajari adalah ilmu di kampusmu. Jadilah orang paling jago di kampusmu. Selesai. Ini harus. Kemuliaan yang sesungguhnya bukan di dunia. Kiai belum tentu mulia kalau di hatinya busuk neraka. Akan tapi mulia nanti kelak kalau kalian sudah bisa duduk bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ditambah ya dengan takbir kok ya, biar agak ada seninya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi Sallu ala Nabi Muhammad. Belum biasa. Baik. Kita perlu ini potensi-potensi besar. Jadi kalau kalian di kampus pendidikan umum anak-anakku aman. Dan saya temui aman. Tidak ada pencoleng-pencoleng akidah. Hampir tidak ada kalau di kampus umum. Bahkan di negeri kafir pun, mereka hanya memper, memperdalam ilmu engineer misalnya. Sehingga ada seorang wanita yang sempat belajar di Perancis, akidahnya tidak berubah. Adanya seorang namanya eh, seorang wanita sampai beliau dengan istiqomah dengan hijabnya. Mereka tidak akan diajari perusakan akidah. Jadi kalian lebih aman kalau kalian pendidikan umum. Ini aku ya sampaikan. Akan tapi khusus anak-anakku yang di jurusan-jurusan agama ini harus lebih protek. Karena apa? Yang mengajar atas dasar dia adalah sarjana agama. Cuman sarjana agama yang sudah terlanjur sesat misalnya. Dan dia punya hak berbicara, kalian hanya sesaat-sesaat. Dan dia, mereka punya berhak doktrin kalian karena kalian sebagai mahasiswanya. Dan mudah terpengaruh di kampus-kampus yang Islam. Yang kampus ada syariatnya, tidak di Jawa, tidak di mana. Makanya kawan-kawan kami, kawan-kawan Buya yang ada di kampus Islam, saya larang untuk keluar. Mereka mengatakan, Buya kenapa Buya kok tidak masuk kampus saja? Oh tidak, bagiannya masing-masing. Kalau begitu saya mau keluar, oh jangan. Kalian yang sudah di kampus Islam, lanjutkan. Karena di situ ada anak-anak kita yang belajar di sana, agar mereka juga selamat. Akan tapi pertarungan akidah ideologi yang disusupkan sehingga akan muncul Islam aneh-aneh. Ya, hati-hati anak-anakku. Tapi kalian aman insya Allah. Pendidikan umum. Sekarang tinggal kalian belajar mendekatkan kepada Allah. Dan itu tidak pakai ilmu banyak-banyak. Kami menemukan orang soleh bukan harus di pondok pesantren. Bukan harus di pondok pesantren. Ada seorang Masya Allah. Pendidikan umum. Umum, SMP umum, SMA. Mendidik ambil agama hanya sesaat hadir mengajian guru. Waktu kecilnya ngambil guru ngaji. Ternyata takut takutnya kepada Allah luar biasa. Tinggi-tinggi dia tanyakan, ini boleh atau tidak? Halal haram. Subhanallah. Waktu yang melahirkan, pertama kali itu, itu gena rumah sakit yang paling aman untuk istri saya. Nyari rumah sakit yang bakal menjaga aurat istrinya. Kadang-kadang santri pun tidak mikir kayak begitu. Jadi ternyata iman itu. Jadi iman bukan ilmu. Jadi iman yang ada di dalam hati kalian itu yang bakal menyelamatkan kalian. Siapapun kalian. Maka anak-anak semuanya pembentengan akidah ringan saja ya, singkat saja. Setelah itu kita akan berbicara kepada yang lainnya. Anak-anakku semuanya, ya ketahuilah. Agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Tetapi kita ketahuilah, biarpun kita meyakini agama Islam yang paling benar, bukan berarti kita harus mencaci maki agama lain. Selain Islam kafir, tapi setelah kita katakan kafir, bukan berarti kita mengakui kebenaran mereka, lalu ber, bukan berarti kita lalu ngajak perang dengan mereka. Ini ada kesalahan sebagian orang Dipikir setelah kita mengatakan mereka kafir, seolah-olah kita harus ngajak perang dengan mereka. Tidak anak-anakku semuanya. Mereka adalah kafir. Akan tapi kalau mereka jadi tetangga kita, kita wajib beri makan kalau dia lapar. Kalau dia sakit, kita wajib beri obat. Jadi Islam itu benar, tapi jangan masuk. Sebab ada sekarang gerakan-gerakan liberal. Sehingga agama itu dianggap sama. Ini nggak benar ini. Bukan di kampus umum, itu biasanya di kampus Islam anak-anakku semuanya. Di kampus umum nyantai, aman, tidak pernah dibahas urusan agama. Tapi di kampus Islam biasanya sudah masuk Islam ngacu. Islam menyamakan semua agama. Apalagi sudah masuk pendidikan perbandingan agama. Agama dibanding-bandingkan ya. Jadi perbandingan agama biasanya masuk ini. Karena yang ngadu adalah orang yang jago pakar di dalam perbandingan agama, dia yang berkritisi. Saya masuk perbandingan agama, saya ingin tahu bu ya, apa yang ada di dalamnya, sampai dia adalah seorang doktor, perbandingan agama. Ternyata Pak, memang betul, pengelabuan betul. Saya doktor ilmu, dia ngomong. Saya doktor perbandingan agama, ternyata di itu diajak-ajak agama. Jadi ya, ini wawasan. Anakku bahwa kalian aman insya Allah. Tapi Islam harus kamu yakini, yang kalian yakini, yang paling benar adalah Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Agar tapi bagaimana urusan kita dengan orang Nasrani? Biasa kita jual beli, kalau dia lapar kita kasih makan, kita sakit. Ada kalimat yang kadang meng- harus kami sampaikan, tidak ada dalam Islam itu istilah toleransi. Ini kadang buat kaget orang. Ah, ini kalian. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu begini, Ya kamu bukan mahasiswa Unri loh ya. Sebetulnya nggak boleh masuk ini yang dari IAIN itu. Sebenarnya nggak boleh masuk ya karena satu hal karena buya boleh masuk deh ini toleransi. Enak nggak dikituin? Yang gak enak toleransi. Yang ada di dalam Islam bukan toleransi, kewajiban di atas toleransi. Harus paham. Makanya saya tidak pernah pakai kata toleransi. Gak ada toleransi dalam Islam. Yang ada dalam Islam ada kewajiban kalau kita punya tetangga kafir sakit, kita wajib kasih makan. Bukan sekedar toleransi. Toleransi kan basa-basi sosial. Toleransi itu gak enak. Islam lebih tinggi dari itu semuanya. Islam mewajibkan kalau kita punya tetangga sakit, wajib kita Kristen, kita wajib kasih obat. Lapar, kita wajib kasih makan. Rumahnya wajib kita jaga. Kalau kita melihat bakal diganggu. Ini ada sekedar untuk untuk memberikan pemahaman bahwa Islam lebih tinggi daripada yang dibangun oleh hak asasi manusia dunia itu. Islam lebih hebat. Sampai Nabi mengatakan, kalau ada menyakiti orang kafir yang ada di kiri kananku berarti menyakitiku. Allah. Menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi keyakinan bahasanya Islam agama yang benar satu-satunya nggak boleh diganggu ini. Bukan berarti ya semuanya agama sama. Oh enggak. Orang Kristen saja tidak pernah mengatakan begitu. Bagaimana kita mengatakan begitu? Orang Kristen mengatakan agama tidak sama semuanya. Agama beda. Orang Kristen mengatakan kita sesat. Tapi bukan berarti setelah itu kita perang anak-anakku semuanya. Ini virus di kampus adalah mengatakan agama semuanya sama. Enggak. Kita pernah punya dialog agama dari orang Hindu, Buddha, Kristen semuanya. Akhirnya kami berkata kepada salah satu dari mereka. Saya mau dialog ada kebetulan namanya Yahya juga, Yohanes. Dia namanya Yohanes, namanya saya Yahya, kebetulan. Kita sebenarnya namanya sama. Hanya bedanya kalau saya ada di Al-Quran, Anda ada di di Bible gitu saja. Akhirnya kami bertanya. Saya tidak akan mau dialog ngobrol dengan orang Kristen kecuali orang Kristen yang memang benar-benar berguru dari orang Kristen. Supaya ilmu Kristennya murni. Langsung sebutan dia berkata, oh ya, saya tidak belajar kecuali Kristen. Saya ke Roma saya belajar. Saya belajar Kristen baik. Pokoknya kok tidak. Saya tidak akan mau berdiskusi dengan orang Kristen yang ilmu Kristennya tidak murni. Belajar Kristen tapi bukan dari orang Kristen. Dengan yakin mereka mengatakan, tidak, kami tidak pernah ngambil ilmu Kristen saya kecuali dari orang orang Kristen. Cakep. Sebab kalau Anda mengambil ilmu Kristen dari orang Islam, takut tertipu. Saya tidak mau. Saya pengen diskusi dengan orang Kristen yang ilmu Kristennya diambil dari Kristen. Spontan dia mengatakan, saya mengambil ilmu Kristen. Sambil saya sekolah di sini-sini Kristen. Bagus, cakep. Begitu juga sebaliknya, semestinya Anda jangan mau dialog dengan orang Islam yang belajar Islamnya bukan dari orang Islam. Sebab Islamnya pasti Islam ngaco. Karena Islam itu harus ada ilmunya. Sebab Islam ngaco itu dibawa oleh orang gurunya ternyata bukan bukan sangatnya nyambung kepada ahli sujud. Belajar ilmu Islam yang khusus ternyata dari orang yang nggak pernah sujud. Belajar akidah dari orang yang tidak sujud. Bagus misalnya bukunya Montgomery dan sebagainya tentang akidah. Akan tapi kita mengambil akidah tidak sekedar dari pemikiran tidak, tapi sanad ilmu dari guru, dari guru, dari guru sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang gerakan Islam yang ngaco itu biasanya diambil dari guru yang nggak pernah sujud. Gimana guru yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad, tidak pernah cinta Nabi Muhammad bercerita tentang Nabi Muhammad? Bohong. Akhirnya sepakat. Jadi kalau ada orang Islam bercerita tentang Islam sementara dia berguru bukan orang Islam, khawatir Anda dibohongi. Saya pun juga tidak akan mau diskusi dengan orang Kristen kecuali memang dia belajar dari orang orang Kristen. Mereka punya prinsip loh ya. Gak ada orang Kristen belajar ilmu Kristen dari orang Islam. Tidak ada. Hanya orang Islam saja kadang ngaco belajar ilmu Islam dari orang kafir. Ini kan bingung kita. Coba dicermati anak-anakku, Anda ya kalian yang di kampus. Kalian yang di kampus, makanya muncul Islam ngacu. Islam liberal, Islam ini. Islammu adalah Islam indah. Tapi sekaligus juga tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana aku kidah, kaidah yang sederhana anak-anakku semuanya. Orang tidak cukup hanya berpikir tentang kemanusiaan. Karena itu urusan di dunia kemanusiaan. Tapi kemanusiaan penting, kita harus menjaga urusan sesama manusia. Tapi untuk keselamatan pribadimu di dunia dan di akhirat kalian harus mengambil akidah. Maka kalau saya berbicara dengan adik putriku, anakku, anakku yang di belakang ini, ketahuilah bahwa kalau kamu mau menikah, nak, maka ketahuilah calon suamimu harus mempunyai kriteria yang lima ini. Identitas yang lima. Yang pertama, suami harus seorang muslim. Kalau kalian juga mau menikah dengan seorang wanita, harus dia seorang mus muslim. Tidak. Selain muslim, tidak. Jangan tertipu dengan kebaikan dan kelembutannya. Sekarang ada kawin silang, dipaksain kawin silang. Ini program yang direncanakan untuk menjerumuskan umat ini. Tidak, tidak perlunya. Bahkan kita ngomong dari hati ke hati kepada orang Kristen. Senang mana Pak? Kalau seandainya engkau punya menantu yang Kristen atau yang yang Islam, dia seorang Kristen. Dia berkata, ya paling enak ya yang Kristen. Karena kalau ke gereja bisa sama-sama. Tapi di saat mereka harus menikah dengan orang Islam, pasti ada misi, ada tujuan yang tidak baik. Sebab dalam menikah itu harus ada ketentraman loh ya, ada keserasian, ada keseimbangan ya. Masa suaminya ke masjid, istrinya ke gereja atau sebaliknya? Kan gak enak banget itu ya. Secara lahir sudah gak enak bagaimana batin bisa bertemu. Maka yakinkan bahwasanya calon istrimu atau calon suamimu adalah seorang yang muslim. Muslim wajib, tidak bisa tidak. Tidak bisa ditawar. Sekarang gerakan kawin silang ini melalui program tadi liberal itu sudah maco. maco luar biasa. Apalagi ada fatwa yang aneh-aneh ya. Menikahlah dengan seorang muslim. Bahkan di dalam Islam sendiri, seorang laki-laki boleh dengan menik menikah dengan ahli kitab. Menurut selain matahab Imam Syafi'i, kalau matahab Syafi'i kan ketat sekali. Harus ahli kitab yang, nyambung kepada agama yang asli dulu. Dalam matahab Syafi'i mustahil. Tapi dalam matahab Imam Malik, seorang laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab. Tetapi di situ ada aturan mainnya. Di dalam sebuah negara yang memang dijamin ketentraman, dijamin pendidikan sang anak. Kemudian di saat suatu ketika sang orang tuanya yang bapaknya meninggal, maka hak anak langsung diambil alih oleh negara. Dan itu pun bukan berarti imbauan, tapi hanya perkenan dalam keadaan tertentu. Misalnya saya menikah dengan ahli kitab, jadi ini di bawah naungan negara yang betul-betul menjaga hak anak agar agamanya tetap terjaga. Saya seorang muslim menikah dengan ahli kitab. Kemudian saya punya anak lima, kecil-kecil. Kalau saya mati, kalau di Indonesia anaknya yang nggak yang rawat siapa? Kalau di Indonesia raya, saya menikah dengan seorang ya, Yahudi atau Nasrani. Punya anak lima kecil-kecil, kalau saya meninggal dunia, yang rawat anak saya siapa? Ibunya. Ibunya akan dibawa kemana kira-kira? Ke agamanya coba, kita harus cermat itu. Sementara di dalam negara Islam itu diayomi. Kalau ada bapak meninggal dunia sementara ibunya ahli kitab, langsung negara turun menangani agar agamanya tetap terjaga. Ini makanya jangan dibuka fatwa itu seenaknya ada aturannya biar terjaga anak ini. Karena agama yang paling mahal anak-anakku semuanya, bukan keselamatan di dunia tapi juga di akhirat. Yakinkan bahwa calon suami adalah seorang muslim. Muslim saja tidak cukup. Muslim saja kok nggak cukup? Ya nggak cukup. Maka kalau ada calon mertua, calon suamimu kok ngomong, yang penting Islam, kenapa harus dibahas? Onda. Oh, Islam macam-macam di Indonesia Raya ini, lihat. Ada Islam Islam ngajak perang, bantai segala macam. Wah, ada. Ada Islam dikit-dikit kafir. Waduh, subhanallah. Islam apa? Dia harus melanjutkan Islam yang ahli sunnati wal jamaati. Mayoritas dunia. Mayoritas warga di Indonesia harus Islam ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau dia tidak bisa berkata ahli sunnah wal jamaah hati-hati. Kalau tidak ahli sunnah wal jamaah Islam macam-macam lihat Islam ada Islam ini Islam itu Islam Islam Islam. Bahari banyak macam Islam. Baik Islam ahli sunnati wal jamaati. Kalau ada calon suamimu atau calon istrimu mengatakan dirinya ahli sunnati wal jamaati belum cukup. Lah belum cukup. Iya sekarang ada orang ngaku ahli sunnati wal jamaati ternyata dikit-dikit ngajak perang. Kafir nanti. ah semuanya. Masuk neraka semuanya. Habislah. Tidak cukup ahli sunnati wal jamaati. Harus dilanjutkan. Ahli sunnah wal jamaah punya manhaj akidah asyariyah atau maturidiyah. Ini sudah mengakar di masyarakat kita. Di kalangan mahasiswa mungkin jarang dibahas masalah ini. Akan tapi kalian harus menjadi mahasiswa yang beda. Kalian yang IPA, fisika, atau yang lainnya. Tapi kalian ngerti. Oh begitu ya. Ini istimewa. Islam ahli sunnah wal jamaah di samping itu kalian harus tahu bahwasanya dia adalah Islam Ash'ariyah atau Maturidiyah. Artinya manhaj di dalam akidah. Untuk kembali kepada Quran dan hadis di dalam akidah melalui manhajnya dengan manhajnya Imam Abdul Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan itu yang mengeluarkan ulama-ulama gede. Hampir semua kitab yang kalian baca hari ini semuanya kembali kepada imam tersebut. Apa yang kalian kenal kitab? Arba'in Nawawiyah kitab kecil. Karangannya Imam Nawawi adalah Ash'ari. Kalau kalian baca kitab syarah hadis yang paling gede, Fathul Bari, karangannya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah juga Ash'ari. Apalagi? Kitab apa yang kalian kenal saat Riyadus Solehin karangan Imam Nawawi, Ash'ari. Hampir tidak ada kitab besar yang kalian baca hari ini. Kecuali kembali kepada ulama yang punya manhaj jelas dalam urusan akidah. Bukan kitab akhir zaman, bukan. Kitab referensi hebat. Kalian mengambil apa? Yang kagum dengan dunia pemikiran kenegaraan, ahkam sultaniahnya Mawardi, Asy'ari, lagi? Coba sebut ulama Ghazali, Asy'ari. Siapa lagi? Kalau kalian menyebut ulama-ulama besar di atas abad ke-7 Asyari, Asyari. baru muncul abad ke-7 mulai orang penyelewengan, nggak mau dengan Asyari. Ini awal kesesatan. Ash'ari dan Maturidi. Dan nanti ada akidah dari Mesir, akidahnya Tohawiyah, Abu Ja'far atau Hawi. Tidak banyak pengikutnya. Akidah itu tidak berbeda dengan akidah kita. Ada namanya akidah Tohawiyah, satu matan akidah Tohawi itu hampir sama atau sama dengan akidah Ash'ariyah dan Maturidiyah. Kami punya syarah-syarahnya, cuman karena ini tidak banyak pengikutnya tidak seperti Ash'ari dan Maturidi. Kalau Maturidi banyak di India. Kalau Ash'ari ada di Indonesia, di Mesir, Maroko itu Ash'ari. Murtaninya Asy'ari. Asy'ari. Jadi setelah calon suami itu berani berkata misalnya aku adalah Asy'ari, harus ada lanjutannya. Sebab ada orang memalsukan biografi Imam Abu Hasan Asy'ari dan sejarah Abu Hasan Asy'ari. Setelah mereka tahu bahasanya dunia semuanya 90% dengan Abu Hasan Asy'ari, mereka ingin membuat cerita palsu tentang Abu Hasan al ashari. Hati-hati. Sehingga Abu Hasan al ashari itu yang semula adalah Mu'tazilah. Berkecimpung di dalam dunia pemikiran akal. Jago di dalam Mu'tazilah. Bukan sekedar seorang alim Mu'tazilah. Tapi menjadi imam di dalam Mu'tazilah selama 40 tahun. Setelah beliau dalam perjalanan ilmiahnya. Sadar menemukan kebenaran. Sehingga beliau tinggalkan akidah Mu'tazilah. Dan beliau di Masjid Umawi melepas jubahnya. Aku tinggalkan akidah Mu'tazilah. Seperti aku lepas jubahku ini. Dan aku mengambil akidah ahli sunnah al-jamaah yang benar. Ini dan kisahnya hanya itu tok sampai di situ. Tidak ada perubahan yang ketiga lagi. Kalau ada yang bercerita bahwasanya Abul Hasan al Ashari punya cerita tiga marhalah, itu bohong, itu dibuat-buat. Tiga marhalah, marhalah yang ketiga mana? Tobat menjadi agidah sesat. <laughs> Tidak ada itu semua. Abul Hasan Ashari hanya punya cerita yang kedua, yaitu setelah melepas jubahnya beliau adalah menjadi orang ahli sunnah wal jamaah seperti kita yang diikuti oleh para ulama-ulama sehingga ulama pengikut Abu Hasan Ashari disebut dengan ulama Asyairah setelah orang tersebut berani mengatakan dirinya ashari harus ada lanjutannya. Asy'ari yang gimana? Sebab Asy'ari ada yang dipalsukan. Maka untuk membuktikan kalau asharia benar, yang keempat adalah Sufiyah. Kalian jauh, jangan jauh dari dunia tasawuf. Dunia tasawuf itu yang membersihkan hatimu. Yang mengajari suamimu lembut kepadamu. Yang mengajari dirimu santun kepada orang lain. Adalah dunia tasawuf, dunia akhlak. Kalau ada orang nggak mau dengan dunia tasawuf, sakit. Tasawuf adalah hak, tasawuf adalah kemuliaan. Memang ada penjahat-penjahat tasawuf. Memang dalam semua disiplin ilmu itu ada penjahatnya. Dalam ilmu hadis ada pendusta ilmu hadis. Di dalam fikih ada mutasahil. Di dalam akidah ada khawarij. Jadi semua disiplin ilmu ada penjahatnya. Di dalam fikih ada penjahatnya, di dalam tasawuf ada penjahatnya. Tidak mau sholat, tasawuf tidak mau sholat. Ini nggak ada tasawuf itu, tasawuf palsu. Orang seorang sufi sangat dekat kepada Allah, ibadahnya kuat, dengan manusia baik, lembut hatinya, mesra terus ahli tasawuf. Nggak ada tasawuf hanya zikir kok, nggak ada. Tasawuf itu indah. Keindahan ahli tasawuf itu kalau sudah sama istrinya itu malah mengurangi ibadah. Coba kalian kalau sudah menikah nanti, kalau sudah ketemu istri ibadah mengurangi ya. Ketemu istri, Assalamualaikum. Abang masih mau dikir dulu deh. Model apa itu? Sama seorang istri, jika kedatangan suami, ibadahmu berubah. Bukan sholat, bukan baca Al-Quran lagi. Akan tapi, ibadahmu khidmah kepada suamimu. Allah, indah. Ah, suaminya datang, bang, kurang, kurang satu jus lagi bang. Satu jus lagi, iya bang. Sebelum tidur saya mengamalkan amalan guru saya empat rakaat bang. Terus apa lagi dek? <laughs> Apa itu? Jadi kalau kalian sudah dekat suamimu kurangi ibadahmu. Matamu ke suamimu terus perhatikan pengen apa. Sama seorang suami juga begitu kalau sudah di rumah ibadah kurangi. Kalau jauh sama istri mah oleh, masya Allah sholat di masjid. Nabi Muhammad tuh sampai mau ke masjid. Waktu itu gilirannya Siti Aisyah, ya Aisyah, malam ini malam giliranmu, apakah kamu mengizinkan aku ke masjid? Allah, enaknya Rasulullah, izin mau ke masjid. Tidak mungkin Siti Aisyah tidak mengizinkan. Ya Rasulullah, pergilah kau ke masjid. Cuma Siti Rasulullah itu masih manja. Di saat masjid itu Rasulullah masih manja Rasulullah. Akhirnya yang lawan masjid Aisyah, tolong sisirin rambut saya. Dari masjid. Jadi masjid, masjidnya Rasulullah nempel dengan rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah waktu itu dalam keadaan haid. Siti Aisyah dalam keadaan haid. Dalam keadaan ibadah, Rasulullah masih ingin menghibur istrinya. Dipanggil Aisyah, tolong sisirin aku. Melongokkan kepala beliau keluar. Dan disisirin oleh Siti Aisyah dari luar masjid. Allah. Masih sempat tempatnya kayak gitu lah. Orang jago ahli ibadah kayak ahli surga aja. Kalau datang ke rumah, Assalamualaikum. Allah, Allah, Allah. Stafurullah, stafurullah, stafurullah. Jadi siapa? Jadi indah ya. Kalau kalian ngerti orang ahli tasawuf yang sungguh pasti indah dalam hidupnya. Sekarang ada orang dikit-dikit ya, dakwah, jihad. Mana keindahan? Jihadmu adalah di rumah adalah keindahan. Sampai dikatakan Nabi kalau kau kenal Rasulullah. Ini adalah sisipan dari yang pengen membahas masalah ini harusnya. Cuman harus topik baru lagi agar kalian ngerti indah. Kalau nikah harus indah wajib, harga mati, nggak usah ditawar. Rumah tangga harus mesra, rumah tangga harus bahagia, itu harus ditawar, harga mati. Nabi Muhammad itu kalau sudah berada di medan laga anak-anakku semuanya, beliau begitu gagah berani seperti tidak pernah kenal kemesraan. Sama Ustaz kalau di mimbar kayak tidak bisa mesra katanya itu. Mestinya begitu. Ustaz kalau di mimbar kayak tidak kenal mesra. Oh, Rasulullah di atas mimbar, di medan laga seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah masuk ke rumah istri beliau, beliau sangat mesra seperti tidak pernah kenal peperangan Allah. Laptop dibawa ke rumah ke kamar. Lanjutin kerjaan di kantor. Benar <laughs> mah, tek tek tek tek tek, ketiduran istrinya. <laughs> Nasib. <laughs> Jadi ya, Dunia tasawuf mengajarkan keindahan kelembutan dengan sesama. Ibadahnya ahli tasawuf enak. Bukan kenceng bikin sakit, indah, indah. Ternyata menghibur istri adalah ibadah, menghibur suami adalah ibadah. Allah indah. Jadi sufi yang keempat. Makanya kalau ada orang anti tasawuf itu salah paham dia. Dan sengaja Buya tidak pernah merubah istilah tasawuf. Mungkin bisa dirubah dengan istilah tazkiyatun nufus. Bisa dirubah dengan istilah tadhirul qulub. Bisa, karena maknanya sama. Cuman kenapa kalau kita pakai istilah tasawuf? Karena istilah tasawuf itu sudah mengakar dari masa ke masa. Kalau sudah kita rubah pakai istilah nggak pakai istilah tasawuf, misalnya Buya nggak pernah nyebut istilah tasawuf. Sementara ada musuh tasawuf yang dikit-dikit mencaci tasawuf, mencaci tasawuf, mencaci tasawuf. Akhirnya kita juga tidak pernah menyebut istilah tasawuf. Akhirnya Buya pakai istilah tazkiyatun nufus, tadhirul qulub, tahdzibun nufus. Sehingga giliran anak saya dengar informasi dari luar bahasanya tasawuf adalah sesat ke bawah lah. Kemudian suatu ketika saya ngomong tasawuf, oh abah saya sufi salah lagi. Jadi sengaja kami mempertahankan istilah tasawuf agar orang sadar sufi. Bahkan dalam dialog-dialog, kalau kita diskusi sama siapapun, langsung kami nunjukkan saya Yahya Zainul Ma'arif yang seorang yang muslim ahli sunnah wal jamaah asyari sufi syafi'i ya, biar jelas bahasanya karena pernah kita menyembunyikan identitas saya tidak pernah berkata saya sufi. Allah yarhamu semoga orang itu sudah diampuni oleh Allah meninggal. Semoga diampuni oleh Allah meninggal diskusi untuk menjelaskan tentang akidah sesat di Depok ini. Mungkin pernah kesal dengan Ustaz Husin, Husin, Nabhan, Nabhan Husin, dia seorang uh, apa, uh, jur, uh, jurnalis yang masyhur. Di saat bicara tentang akidah sesat dan menyesatkan, yang pertama disebut apa? diantem asy'ariyah saya diantem sufiyah syiah dulu dulu saya diantem langsung ini yang salah saya waktu pengenalan saya tidak ngomong saya sufi asy'ari akhirnya berubahlah diskusinya menjadi diskusi tidak tidak tidak normal kita membela asy'ari dan membela sufi Asy'ari adalah hak. Nah, anu anak-anakku semuanya. Asy'ari adalah hak. Kalau pengen tahu apa sih akidah Asy'ariyah sudahlah. Kalau pengen tidak kalau belum bisa paham detailnya, akidah Asy'ariyah itu ini loh. Kalau kalian menghafal Allah wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi itu akidah yang dengan memahami sifat 20 ini ciri akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah. Siapa yang berani mengatakan? Akhirnya dalam diskusi tersebut sudah mulai curang karena beliau kurang ajar mengatakan Asy'ariyah sesat, Sufiyah sesat. Akidah Asy'ariyah adalah hak. Sifat 20 yang dijelaskan itu adalah hak dan yang berbeda dengan itu adalah justru kafir. Akhirnya kita ajak kita kita ajak bicara para jamaah yang sudah sudah mendengar waktu itu wahai ibu-ibu, bapak-bapak, pro ada yang dokter, ada para ustadz-ustadz. Coba dari sifat 20 ini, inilah Ash'ariyah. Kalau ada yang mengatakan Ash'ariyah itu sesat, berarti mengatakan akidah ini adalah kafir. Sesat, berarti ini harus dibuang. Coba saya bicara, Allah ada atau tidak? Ada. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak ada, kafir. Allah dahulu, dahulu. Kita baca sifat. Jadi sifat 20 itu hak, tidak bisa diganggu. Setelah seseorang itu adalah menjadi seorang yang sufiyah, Aish Sufiyah baru yang terakhir apa? Bermadhab. Kalian harus tahu bahasanya bermadhab. Kalau tidak bermadhab, hati-hati. Ada sekarang tidak mau bermadhab. Gara-gara dia sudah punya hadis terjemahan sama Quran terjemahan, semuanya kembali kepada kitab dan sunnah. Tidak mau bermadhab. Ini awal kesesatan. Bermadhab itu apa sih nak? Maksudnya bermadhab itu ikut ulama. Kita ingin faham Quran hadis mau langsung nggak bisa. Karena Kalian tidak punya perangkat. Karena sebab untuk faham Quran hadis harus harus punya ilmu usul fikih, harus punya usul fikih sendiri, harus mempunyai 12 ilmu yang lainnya. Sementara kalian tidak belajar itu semuanya, bagaimana kembali kepada Al-Quran? Kalian kita semuanya. Maka kembali kepada ulama yang punya manhaj, punya metodologi untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah yang dinamakan bermadhab. Bermadhab syafi'i itu bukan berarti kita ngikuti omongan Imam Syafi'i, bukan. Sebab Imam Syafi'i perkataannya sudah banyak ditolak juga oleh Imam Nawawi misalnya. Jadi yang dimaksud bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i mengikuti metodologi Imam Syafi'i di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga buahnya hanya Imam Romli berbeda dengan Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi berbeda dengan Imam Rafi'i dan seterusnya ada perbedaan-perbedaan Padahal sama-sama madhab syafi'i, karena yang diikuti adalah metodologi di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka identitas silang ilmah harus kalian pahami nak. Yang pertama adalah, pertama adalah kalian harus seorang muslim. Yang kedua ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah asyariyah. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah sufiah. Yang keempat adalah bermadhab. Kalau tidak dengan ini semuanya, maka awas itu adalah kesesatan menjadikan kalian jauh daripada ajaran yang yang diajarkan oleh para aslaf, para pendahulu-pendahulu yang mulia. Ini adalah masalah pembentengan akidah. Kemudian berkenaan dengan keberadaan kalian semuanya, Buya menghimbau kalian harus mengambil bagian, menyisihkan waktu untuk semacam ini. nak. Hidupmu tidak hanya di dunia. Hidupmu bukan hanya urusan di dunia. Kalian punya akhirat yang lebih panjang. Maka kami menghimbau, Buya menghimbau bahwasanya semua dari kalian harus bergabung dengan kemuliaan ini. Kalau kami membuka, membuka wadah dakwah dengan yang kami sebut dengan majlis Al-Bahjah di Pekanbaru. Yang kami inginkan adalah untuk menggandeng anak-anakku semua dimanapun mereka berada untuk bisa barangkali punya potensi yang bisa dikembangkan untuk dakwah ayo kita kembangkan dengan bermacam-macam dengan bermacam-macam potensi keahlian apapun keahlian apapun yang kalian miliki, ayo bergabung. Dan paling tidak, selamat dirimu sendiri. Bukan saja urusan pendidikan umum. Tadi kita bicara dengan anaknya dari IAIN, saya setan IAIN. Di universitas besar yang ada di luar negeri pun, yang katanya mengambil pendidikan agama, siapakah orang-orang yang bakal berhasil dan selamat? Mereka di belajar di kampus, mereka ada yang rajin mengambil dari tangannya para masyayikh. Berkampung dengan rombongan kemuliaan. Sama di ashar di Al-Ahqab Universitas yang kita belajar. Itu ada anak yang hanya kerjaannya ngurus nilai tok. Jadi yang penting kamlot, kamlot, kamlot. Diam dok, nggak punya gerak. nggak punya kibrah. Tapi ada orang yang sibuk mengambil dari syekh ini, dekat dengan guru ini, dekat dengan... Nah, itu yang dia inginkan. Kalian jago di kampus, tapi kalian harus mengikat dengan sebuah per perjuangan. Maka kita tawarkan di sini, ayo. Yang sudah hadir di tempat ini kalian harus berjuang. Dan yang menikah dengan orang yang ngerti perjuangan. Yang paham makna perjuangan. Sehingga Pak, Perjalanan kalian nanti dikontrol oleh perkumpulan ini. Sehingga dimanapun kalian berada, bisa berguna, bermanfaat. Kemudian target kita banyak. Di baru kita ingin membuat sekolahan. Media. Nanti kalau kita membuat sekolahan, langsung guru IPA-nya langsung aja dari UNRI. UNRI Oh, terbiahnya langsung dari anak-anak nih. Enak kita. Anak-anak kita semuanya yang ngerti misi visi kita. Berjuang. Dan semuanya setelah kita titipkan pesan, semuanya pun dimanapun berada kalian harus punya misi dakwah. Sampai kita katakan guru olahraga, guru pramuka harus punya misi dakwah. Gimana bu ya pramuka bisa dakwah? Ya sederhana. Kalau orang cerdas sederhana. Daripada siswa dibawa ke tengah hutan digigit nyamuk, mending membuat perkemahan di depan masjid setiap sholat bisa jum. sholat kan enak. -enak. Apa susahnya sama-sama kemandirian? Hanya yang bodoh saja harus mikir ke tengah hutan. Airnya susah. Kenapa? Mana jiwa dakwahnya? Bawa ke depan masjid, cari masjid yang lapangannya gede, atau cari lapangan yang dekat masjid, di situ aja sudah. Ah, setelah itu setiap sholat pergi masjid, ada bimbingan rohaninya. Subhanallah, ini adalah ide. Sampai anak-anakku semuanya. Kalau kalian seorang guru IPA atau guru fisika, yang bukan dari urusan agama, jika kalian memberi contoh lebih menyentuh daripada guru agama sendiri. Misalnya di sebuah SMP, guru agama kalau ngajari sholat duha, sholat duha mah biasa enteng. Tapi kalau guru IPA tiba-tiba ngomong, yuk dek sholat duha yuk. Ya Allah di guru IPA ngajak sholat duha, sentuhannya dahsyat nih. Beda ini kualitasnya ini. Guru agama mah biasa, sholat malam mestinya sudah biasa. Ngajak sholat duha mah enteng, karena guru agama Agama ini guru matematik. Oh, setiap jam 9 kamu sholat sholat duha. Ajib. Istimewa. Jadi jadilah kalian yang beda. Jadi dengan keahlianmu kalian sebenarnya bisa masuk ke dunia dakwah seluas-luasnya. Jangan sampai tidak wajib mengambil bagian dakwah, suami yang ngerti jiwa dakwah sehingga kalian di dunia ini bisa menemukan kemuliaan sesuai dengan profesi yang uh, kalian tekuni di akhirat pun kalian dirombongkan dengan dikolongkan bersama rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini saja mungkin kita lanjut kepada diskusi dan hal-hal yang mau ditanyakan dipersilahkan. Ya, mungkin ada sesuatu yang perlu dipahami dari jemaah ini. Jadi saya dari saya bertanya bersama teman-teman yang mau Apakah ada pertanyaan? baik sebutkan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan memberikan uh, eh, sebuah nikmat yang agung telah dibentukkan oleh seorang guru yang sangat mulia. Uh, terima kasih sini yang akan saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana usaha kita untuk menyadarkan orang yang memiliki prinsip zaman baru Itu yang pertama. Yang kedua, uh, ada pernah saya mendengar eh, menonton uh, sebuah bagian seorang yang suka memisahkan orang lain mengatakan bahwasanya kita tuh dilarang untuk membenci bahkan mencintai para habaib karena e, di situ mengajarkan untuk meminang diangkat e, eh, eh, setelah itu e, setelah itu e, setelah apa kita mengisi beliau kita juga tidak paham Al-Quran tidak paham tauhid yang yang, yang diajarkan hanya pinang diangkat saja itu dan mereka juga hanya membagi pembalasan Dan yang ketiga eh, satu-satu uh, aja. Sebagi ya, satu-satu aja ya. Dibagi biar rata, satu-satu aja. Semua bertanya satu-satu. Ya terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana Bu ya? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Satu-satu memang. Ada memang orang yang keras kepala. Dinasihati pun tidak bisa sadar-sadar. Ada model orang-orang gak ada insaf. Istilah Arab Jamal wa Intor itu ada dua orang yang kalau tidak ada dua orang berdiskusi melihat di kejauhan sana ada onta atau burung onta namanya jauh dan di bawah remang-remang kan nggak kelihatan kalau burung onta kan bentuknya kayak onta si A ngomong itu onta si B ngomong itu burung onta akhirnya ah daripada ribut yuk kita deket setelah mendekat itu kelihatan kecil nggak gede-gede Berarti burung on, onta. Kata si A tetap itu on, onta. Kata si B, burung onta. Kata si A, onta. Belum percaya, akhirnya mendekat digusah. Terbang, kata si A, biarpun terbang tetap onta. Ini biasanya ada orang sekelompok diajak diskusi, itu tidak pernah menerima. Buya pernah diskusi dengan banyak, dengan orang. Sudah jelas di majelis itu adalah kesepakatannya adalah semacam ini. Di luar itu ngomong beda. Itu orang yang suka membid'ahkan. Sampai kita tawarkan kepada mereka. Kalau kalian mengatakan kami bid'ah, ayo dibuka. Ada dua masalah, dua belas masalah yang selama ini kita ributkan. Diskusi. Dan kalau diskusi dengan saya, katanya alasan keamanan. Polisi saya libatkan untuk menjaga keamanan, nggak ada yang berontak. Dan di layar tayangkan televisi langsung. Ayo siap ini. Pernah suatu ketika, oke, okay, berjanji sudah jelas, di majelis itu sudah jelas. Ini masalah khilaf, tidak boleh saling ngolong-ngolong. Eh, mimbar, baru keluar mimbar sudah nyaci baki lagi. Bahkan ngirim SMS dengan kalimat yang salah. Urusan tawasul waktu itu. Katanya, Pak, kita sengaja kita goda. Mohon dihadiri tawasul dan dikir di pesantren al bajah Langsung dibalas. Tawasul meminta kepada orang mayit. Nanti dia tidak paham diskusi dua jam, nggak ngerti. Jadi itu namanya Jamal wa Intor, pun dijelaskan hadis, penerang keterangan kayak apapun, tidak ada incap, Maka penyakit yang paling berat bagi seseorang adalah kibir sombong. Al-kibru batarul haki, maka kesombongan itu tidak bisa menerima kebenaran. Caranya bagaimana? Ditata hati. Dan itu yang meluruskan adalah ahli tasawuf. Kita bersih kelembutan. nah, jangan mentang-mentang di kampus lalu tidak bisa nasihati sama kiai yang ada yang hanya lulusan SD. Bagiannya masing-masing. Orang sombong itu tidak bisa benar. Kiai sombong bangun masjid. Sudah dibilang sama insinyur, kiai kalau keseimbangan kalau tiang seperti ini, ketinggian seperti itu, dan lewas luas teras semacam itu kayak nggak seimbang. Ini bakal roboh kiai, katanya insinyur. Cuman kiainya sombong, saya itu sudah jadi kiai 30 tahun, jangan hati saya. Bangun masjidnya, eh baru sebulan roboh ya. ya. Karena kiainya som, sombong. Maka kalau orang sombong dia bisa benar. Serahkan semuanya kepada ahlinya berguru yang benar anak-anakku semuanya. Maka insya Allah kalau ada silsilah terus, halakoh, kita ada halakoh pagi. Anak-anak halakoh hari ini karena hujan, banyak yang punya mantel kayaknya nggak bisa datang ya. Jadi kita ada halakoh pagi untuk bicara tentang akidah dan Buya ajarkan fikih ringan. Jadi ada Buya punya uh, kalau nanti sempat Pak Imam bisa kondisikan asalkan mau datang, Buya punya fikih head praktis hanya membutuhkan waktu 30 menit kali dua karena Buya pengalaman waktu ngajar head. Buya tuh ngajar di Yaman, ngajar anak-anak Arab tuh 6 tahun. Ya, Buya sempat ngajar 6 tahun waktu ngambil pasca sarjana, Buya sambil ngajar. Sebab yang ngajar yang ngajar pasca sarjana harus eh, yang lanjutkan pasca sarjana harus dosen. Yang jadi dosen harus lanjutkan. Jadi itu. Buya ngajar fikih, di antaranya ngajar ilmu head. Kalau adik-adikku semuanya nanti pengen dicoba agar paham head ringan, nanti saya kasih contoh biar ada kerinduan. Wajib datang semuanya dan tidak boleh membawa buku buya, cukup membawa kertas dengan pulpen dan wajib menggerakkan tangannya akan buya bimbing untuk memahami head praktis 30 menit, 30 menit, plus 30 menit, 90 menit, 30 menitnya hanya sekedar untuk tanya jawab. Nanti selesai paham ilmu head sempurna cukup untuk menjalani hidup dan gak usah repot-repot, gak usah berjam-jam, gak usah mondok tahunan. Di antara semacam itu. Kita juga pengen fikihnya, fikih praktis, fikih ringan yang tadi sudah kita coba. Bisa didengar MP3-nya atau videonya. Kita coba fikih ringan itu seperti ini, memahami fikih. Tadi ada beberapa anak, fikih gak susah. Jadi bukan membaca kitab sambil mabuk, setelah itu hatam nyembelih ayam tapi gak paham. Bukan gitu. Bukan begitu caranya. Kita ingin berikan sampai bahasa kami, kalau nanti bahasa Buya dengan anak-anak mahasiswa, berikan waktumu satu jam saja untuk saya. Saya akan beri kurikulum yang khusus yang kalian butuhkan sesegera mungkin. Ini kalau memang ada kelanjutan nanti, makanya harus segera dibentuk tim Al-Bahjah di dalam kampus Universitas Riau. Supaya nanti kalau ada datang semua adik-adik putriku. Kalau ingin nanti saya kasih contoh di akhir untuk belajar head yang ringan itu begini sama. Saya kasih contoh gambaran biar rindu. Biasanya Buya memberikan gambaran ringan, ringan, ringan nanti senang. Sebab kalau belajar itu gak paham, besok lagi belajar lagi numpuk sesuatu yang tidak paham jadi bahlul. Akhirnya pusing. Tapi kalau faham, senang dia rindu untuk melanjutkan ilmu lagi. Rindu, rindu, rindu. Baik. Ya, kemudian yang kedua, kalau ada orang punya pemikiran aneh, habaib itu maknanya duriah Nabi. Dan duriah Nabi itu luas sekali. Di luar sana, di luar negeri kayak di Mesir tidak ada istilahnya habaib. Istilahnya ashraf. Di tempat lain ada istilah sayyid. Intinya duriah Nabi adalah Beliau punya keturunan kepada Nabi SAW kemuliaan dan harus kita hormati, kita muliakan sesuai dengan kadar beliau. Kalau mereka memuliakan sesuai dengan cara yang benar. Kalau dia pemabuk, cara memuliakan dia bagaimana kita ajari agar tidak mabuk. <laughs> Gitu. Kalau dia jahat, cara mencintainya adalah dihantarkan agar tidak jahat. Tapi kalau sudah ada orang benci kepada habaib itu ada kedengkian. Orang turunan Nabi kok. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam di saat dikatakan oleh orang kafir bahwasanya Muhammad tidak punya anak, turun Al-Quran. Inna akahwal abtar. Hei Muhammad yang berani mengatakan kamu tidak punya keturunan, dia sendiri yang tidak punya keturunan. Engkau bakal punya keturunan. Dan keturunan Sayyidina Hasan Hussein sampai hari ini kepada Sayyidat Fatimah Zahra. Nyambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya kemuliaan yang harus kita muliakan. Yang tidak punya nasab bisa sambung dengan Nabi, dengan akhlak Nabi, ilmu Nabi, nanti bisa bersanding dengan Nabi, biarpun tidak punya nasab Nabi. Biarpun punya nasab Nabi, kalau tidak mau ngaji, nanti jauh dari Nabi saw ya, jangan sampai hanya berbangga dengan nasab saja. Akan tapi kalau ada orang punya nasab, hak untuk kita muliakan dia. Hati-hati ya. Kalau ada orang aneh-aneh, sudahkan aneh-aneh. Insya Allah di kampus ini aman, tidak ada aneh-aneh ya. Ada nyebut ah, mulut ini, asik, asik. Ah, apa itu? Mungkin kita pengen kebersamaan indah kalau dikatakan sesat bid'ah. Kalau memang ada nanti anak-anakku semua, juga ada tokoh yang besar yang dianggap dia berilmu tapi suka ngajar yang nggak bener. bid'ah sesat, nanti akan komunikasi dengan uh, tim dakwah sini Pak Imam, nanti bisa diskusi. Kalian bisa dengar dan syaratnya diskusi dan dia ahlinya. Buya akan datang. Kalau urusan itu nggak usah siap. Diskusi, disoteng disaksikan semuanya biar tahu gitu. Gitu. Jadi kalian tidak usah mendebat. Kalian bilang saja, Pak, kalau memang kalian benar, gurumu saja yuk didatangkan, yuk diundri, nanti diskusi biayanya sebulan sekali ke sini. Kalau dia harus bayar, Buya bayari nanti. <laughs> Jangan sampai membuat anak-anak itu menjadi ragu dalam urusan ibadah. Buya jawab, Buya coba dijawab. Boleh dari barat dan timur selalu Buya tawarkan. Daripada kalian membuat isu bid'ah sesat, bicarakan dulu dengan kami, baru nanti di ekspos. Gagal hanya dua kali tok yang sempat kepegang. Itu pun karena kesalahan mereka mencaci di belakang, lalu kita pegang. Nah ini, itu saja. Kalau niat untuk diskusi mereka tidak tidak ada. Tidak berani gitulah bahasa kita. Kalau ada, Alhamdulillah kita cari untuk menjelaskan kebenaran agar pengikutnya dengar. Baik, ini saja anak-anakku ya. Yang lainnya. baik dari akhwatnya yang silakan. Untuk akhwat nanti saya akan mencoba tampilkan bagaimana mukaddimah agar kalian sedang bagaimana belajar head yang ringan nanti. Jadi head itu faham. Saya kasih rumus pintas, baru nanti saya beri barangkali pertemuan yang akan datang kalian akan ridu head sampai tahu istihadah dengan gampang, tidak usah pakai buku. Asalkan IP-mu tidak sampai 20. Insya Allah masih IP paling rendah berapa sih? Ah, 20? Ya, pokoknya IP-mu masih masuk akal, insya Allah akalmu nyambung. Nah, nah. kalau Buya kasih ini, kalau pokoknya tidak bebel-bebel banget deh, insya Allah masih bisa. Ayo sekarang mau tanya, tak kasih contoh nanti bagaimana pelajari head yang ringan. Barangkali pertemuan yang akan datang syaratnya hadir semuanya. Dan Buya kasih pemahaman ilmu fikih head praktis. Setelah kalian paham, baru nanti Buya kasih bukunya nanti. Bayar tapi kata timnya. Anak saya, anak saya itu pengennya gratis semuanya. CD itu maunya gratisin. Cuman tim repot. Bu ya, kalau gratis nanti tim tidak bisa produksi lagi ya sudah urusanmu itu. <laughs> Baik, ayo yang tanya anak-anakku semua di belakang. Tolong Putri, adik-adik putriku. apa perang baik betul ini pertanyaan baik subhanallah yang pertama adalah menanamkan akidah kebenaran itu lihat hak Nabi membawa hak kebenaran tapi kebenaran, kebenaran tidak akan sampai ke hati kecuali dengan akhlak yang mulia jadi jangan cukup, tidak cukup kita katakan kebenaran. Kebenarannya Rasulullah bisa tersebar ke penjuru dunia karena dibekali dengan ah, akhlak. Jadi waktu menyampaikan dengan akhlak, akhlak itu nyentuh ke hati. Coba kalau langsung, nak sholat, kalau tidak sholat, apa sih yang neraka lo? Ya ini, ini, ini. Nah, enak, apa sih? Tidak sayang. Gitu. Jadi akhlak yang mulia, menanamkan kemuliaan akhlak di dalam diri dan rumah kita. Kalau kita nasihati orang tua, beda. Tidak langsung, abah mau sholat enggak? Sudah tua mau mati. Tidak begitu jadi akhlak. Makanya sekarang pendidikan akhlak nomor satu. Kalau orang punya akhlak itu lihat berbicara dengan siapapun mudah diterima. Jadi akhlak Islam membawa hak, tapi hak dibungkus dengan akhlak. Hak saja capek. Orang nggak bisa terima. Oh, ah, aduh, halal haram, halal haram. Tidak, tidak begitu. Akhlak. Makanya kalau kita ingin mengingatkan adik kita, tidak cukup. Tapi akan lebih dengan biasakan sayang. Eh? Termasuk sholat, disanjung. Subhanallah, adikku sudah pintar sholat kepada orang tua dengan kelembutan, bukan langsung dicaci maki di olok allah mungkin bilang abah, mohon abah doain saya biar saya jadi anak soleha, biar saya bisa ngabdi ke suami nanti, ya abah, amin, abah doain saya bisa istiqomah, sesuanya amin, doa yang keempat abah doain saya biar rajin sholat, abahnya mikir saya sendiri gak sholat gimana nih, kan mikir. Jadi jangan langsung abah gak sholat, jadi adalah cerdas. Maka itu nanti dalam silsilah dakwah nanti metode menyampaikan itu apa? Cara menyampaikan dakwah itu dilihat orangnya. Jadi orang menyampaikan kebenaran itu seperti dokter yang akan memberikan obat kepada orang yang sakit harus tahu dosisnya. Jadi harus paham psikologi. Apa ini? Kalau ngomong bukan di saat melanggar. Kalau ngomong sama suami, di saat suami salah jangan pas salah ditegur. Protes dia, orangnya ini kamu ini. Tapi nanti lagi mesra, lagi makan bakso enak, abang boleh ngomong nih. Ngomong apaan? Tapi jadi gak marah loh ya. Apaan sih? Pokoknya marah enggak. Nah, nah, nah, nah. Anda kalau marah nggak bakal ngomong. Ya sudah janji-janji janji ya. Sambil dicium suaminya kok bingung mau marah nih abang. Tolonglah abang jangan gini-gini dong. Oh, sudah dicium mau marah kan enak ya. Jadi yang cerdas lah gitu. Jadi menyampaikan sama seorang suami ingatkan istri. Ingatkan istri tentang juru dakwah. Takbir Allah, wabar istriku. Akhlak ya. Baik. Kemudian berkenaan dengan dengan di saat kenapa di kiri kanan kita masih ada orang tidak sholat dan sebagainya. Baik. Buya beri sesuatu yang lebih penting untukmu. Semuanya ini. Pernah tidak melihat orang tidak sholat Jumat? Karena kalian bersyukur saya masuk masjid bisa sholat Jumat. Tapi di sana ada orang tidak sholat Jumat. Cuma sekarang tanyakan hatimu kecil, hati kecilmu. Pernahkah engkau menangis di saat melihat tetanggamu tidak sholat Jumat? Ternyuh? Jangan-jangan kita dibungkus kesombongan. Kasihan, nggak sholat Jumat. Kasihan, kasihan. Ini yang sering dilupakan oleh seorang hamba Allah. Kalau memang kita jujur, pengen mengajak mereka kepada kebenaran, hidup hati kita itu. Di tengah malam selalu manjatkan doa, ya Allah tetangga tetanggaku tidak sholat Jumat, ya Allah. Jadi dia ahli sholat Jumat. Itu dulu, jangan mikir bagaimana saya ngajak diantar dulu, hatimu benahi dulu. Hatimu sudah hidup belum? Kalau sudah hatimu hidup dengan terenyuh, maka nanti akan muncul cara secara otomatis yang baik. Tetangga kita yang tidak sholat, pernahkah kita doain tetangga kita yang tidak sholat? Hanya kan kasihan, Nanya Pak Haji gak sholat. Apaan tuh? Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, Astaghfirullahnya Astaghfirullahnya itu bukan minta ampun kepada Allah sombong. Subhanallah, subhanallah. Maksudnya nyombong saya loh yang baik, saya yang baik bukan begitu. Jadi memandang orang lain dengan mata kasih ini yang harus kita hidupkan. Sebelum kalian Allahu Akbar di pinggir jalan. Saya bicara dengan yang suruh Allahu Akbar di pinggir jalan. Kan saya ngisi, hei yang biasa Allahu Akbar di tengah jalan. Sudahkah tadi malam kau nangis minta kepada Allah, ya Allah. Semoga kafe-kafe itu kau tutup ya Allah. Dan berikan hidayah dan muliakan dia. Pernah ada doa begitu? Enggak, bohong kalian semuanya. Memohon kepada Allah lebih utama karena keselamatan diri kita. Kalau kita berjuang di jalan Allah, jangan sok pengen selamatkan orang. Emang ente sudah selamat? Tapi di saat kita berjuang di jalan Allah, saya ingin selamat, saya ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Pahami makna ini. Saya datang ke sini bukan membagi-bagi surga, saya tidak punya surga anak-anakku semuanya. Tapi saya cari surga. Barangkali surga di bawah ini yang tanya tadi, bawah ini, bawah ini. Jangan sombong dakwah ya melihat orang lain kasihan benar ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini katanya umat Islam, Indonesia, mayoritas kaum muslimin. Tapi begini semuanya, Allah, ya apa itu? Di sana mabuk, di sini pacaran, anak kampus. Ha. Bukan begitu, Hati kita saudara. Kalau hatimu hidup akan muncul doa-doa dan kalau sepanjatan doa akan merubah semuanya. Baru aktivitas lahir nanti berangkat dari doa kemuliaan hatimu. Jadi kalau kita sudah berdoa, hidup hati terenyuh, yang selamat minimal kita dulu. Allah. Dan ini yang indahan. Ini yang sering dilupakan oleh orang yang surah Allahu Akbar dan selalu oleh Nabi Muhammad. Tuh. <laughs> Apa itu? Hati mendoakan. Dan pastikan setiap malam kita mendoakan seorang muslim. Sampai dikatakan, kalau orang meninggalkan sholat sekali saja, dia telah meninggalkan wajiban untuk memberikan hak kepada kaum muslimin yaitu mendoakan Allah. Jadi mendoakan itu adalah hal yang paling penting apalagi dikhususkan ya itu dalam khutbah Jumat sering kami lakukan. Anda sudah sholat Jumat, tapi apakah Anda ternyuh di saat melihat tetangganya tidak sholat? Kalau kita melihat tetangga ketabrak mobil, bersimbah darah, kepala pecah, mungkin kita bisa menangis dan ternyuh. Padahal dia kepalanya pecah waktu mau Jumatan. Dia masuk surga langsung, biarpun kepalanya pecah. Tapi ada orang tidak sholat Jumat, mau masuk neraka, tidak ternyuh hatimu. Munafik. Biarpun katanya ahli ibadah setiap malam. Allah, hati-hati. Insya Allah tidak ada munafik di sini. Ya, insya Allah itu saja. Biar beri yang lebih penting. Oh, nanti besok gerakan nih. Ini semuanya ibu-ibu semuanya besok bawa pentung. Bapak-bapak yang tidak sholat pentungin semuanya. Ini akan menyelesaikan masalah. Sebab hati kita yang belum benar ya. Baik. Ada lagi? Oh baik, kalau laki-laki jangan -laki, Rasulullah. Ada satu ya Rasulullah. Alangkah beruntungnya kaum laki-laki setiap kali kau seru perang, perang, perang, surga, surga, surga. Hadis sahih. Perang. Bagaimana jihadnya perempuan? Kenapa kami tidak boleh perang? Subhanallah. Paling enak perempuan. Nabi penuh kasih. Jihadmu apa? Pengabdianmu, kemesraanmu dengan suamimu adalah jihad. Allah. Di saat kau merawat anakmu adalah jihad. Allah. Kandunganmu selama 9 bulan itu jihad. Kalau mati waktu melahirkan langsung surga. Jihadmu adalah enak Allah. Maha kasih Allah. Coba suruh megang perang, kemeteran gak enak bedang-bedang. Alhamdulillah jihadnya wanita cukup senyum sama suami, latih ini suami mesra, danan untuk suami. Makanya kalau punya baju bagus, cantik untuk suami bukan untuk kondangan pengantin. Jadi indah semuanya kalau kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya cari orang yang ngerti. Suamimu pun juga begitu. Suami itu nyenangkan istri juga pahala ya. Kalau sudah sama-sama ngerti kan enak, sama-sama ngerti kemuliaan suami. Eh, Ustazah menghimbau bagaimana Nabi itu indah. Nabi itu ngajari Siti Aisyah indah. Siti Aisyah itu kalau sudah dengar Nabi Muhammad mau pulang, berita Nabi Muhammad sore ini pulang. Sudah siap jauh-jauh waktu nunggu Nabi. Sampai setiap ada kuda lewat, Siti Aisyah itu buka pintu. Rupanya bukan Rasulullah. Eh bukan. Ditutup lagi. Eh bukan. Istri zaman sekarang, suami istri istrinya datang. Ma, ma, ma. Iya pak. Buka sendiri nggak dikunci kok pintunya. Sudah datang suaminya menginginkan, ntar pak mau mandi dulu. Iya kalau mandi. Lama-lama subhanallah. Kalian solehah. Sampai dikatakan lihat. Kalau suami membutuhkan kapan saja kalian siap. Dengan keindahanmu, dengan kelembutanmu. Itu adalah jihadmu ya di situ. Kan enak. Dapat keperang pahalanya. Kalau seorang suami istri mati di saat melayani sang suami, misalnya membuatkan masakan, mati syahid langsung. Pengen mati gitu panjang umur dulu kan gitu ya. Jadi jihadnya wanita adalah indah. Dan keindahan dalam rumah tangga seperti jihad di jalan Allah. Baik ya, selesai ya itu saja. Ada yang lain? Masih ada 20 menit. Miknya nya diantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, terima kasih atas kesempatannya. Eh, perkenalkan Ustaz, nama saya saya eh, jurusan matematika. Pertanyaannya singkat saja Ustaz, bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang khilafah? Jadi sekarang kita melihat khusus bukan baru itu ada khilafah yang begitu ramai banyak, tetapi anak yang pengetahuan dalam itu semua. Jadi pohon uh, eh, yang benar itu gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya punya guru ngajari, jangan kamu berkata saya punya pendapat. Kalau kalau tanya pendapat saya, saya tidak punya pendapat. Saya tidak pernah dalam pengajian saya mengatakan hemat saya, pendapat saya, menurut saya. Itu nggak ada. Ilmu saya, ilmu dari guru saya. Jadi kalau tanya pendapat saya, tidak bakal keluar pendapat saya. Hah? Orang sombong, hemat saya, Menurut saya, siapa ente itu? Hemat saya menurut saya. Hah? Kalau saya ketemu guru saya ngomong menurut saya pendapat saya tempeleng sama guru saya. Ente nukil ilmu dari orang lain katakan pendapat saya. Hah? Pendapat saya pendapat ulama. Ulama. Kalau pendapat ulama, jumhur ulama semua mengatakan bahasanya menegakkan imamah itu wajib. Dan presiden sudah masuk bab imam. Kalau negara tidak ada imamnya, lihat yang ada adalah perang saudara. Itu ulama. Kecuali menurut Khawarij, imam tidak penting. Khawarij bukan madhab yang dianggap. Jadi menegakkan kepemimpinan apakah namanya eh, apa namanya presiden atau khalifah atau amirul mukminin itu wajib dalam semua sektor yang sesat sekalipun. Jadi kepemimpinan itu harus ada. Ada masalah khilafah, itu adalah ada yang khilafah ngaco, ada yang ngajak perang, yang kasus di apa ISIS semuanya nih. Tidak ada pembantaian sebetul. Khilafah itu adalah kalimat yang hak dan benar. Ada pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Amirul Mukminin pertama kali Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi khalifah itu hak. Kebenaran. Jadi adanya negara itu harus ada pemimpinnya. Itu sudah harus. Kalau negara nggak ada pemimpinnya, itu yang terjadi di dalamnya adalah perang perang saudara dan tidak ada ujungnya. Sehingga biarpun seorang imam itu fasik, itu lebih bagus daripada tidak ada pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin, semuanya ngerasa pemimpin. Perang di Somal beberapa tahun nggak ada pemimpin, berantem terus. Sehingga ada pemimpin biarpun fasik, kalau ada yang berantem dibom dor, berhenti. Di bumi tengah-tengah, nggak berantem. Jadi pemimpin adalah warus dan itu disepakati oleh orang yang beriman. Cuman bagaimana menyeru tentang khalifah? Saya tidak peduli dengan siapapun asalkan dia menyeru menegakkan syariat. Oke. Okay. Khalifah, oke. Okay. Cuman akidahmu di mana? Yang menyuruh kepada khalifah datang dari amirnya dari ini datang. Oke, okay, saya akan siap. Cuman saya tak akidahmu apa? <laughs> yang penting kita ini kan merangkul orang Islam. ini lima dasar ini tidak dipakai, tidak saya terima. Siapapun orangnya. Karena apa? Dia bakal merusak bangsa ini. Sudah, jadi kalau ada orang menyeru khalifah atau negara Islam, dia harus punya yang lima tadi. Dia harus dasarnya adalah ahli sunnati wal jamaati yang jelas asyariyati. Karena mayoritas dunia adalah ini. Kalau tidak, prinsip khalifah tidak jelas. Karena prinsip khalifah itu dibangun atas dasar akidah. Lah kalau akidahnya belum jelas, pernah kita tanya sebagian orang yang menyeru pada oh, negara Islam, perjuangan dan sebagainya, akidahmu apa? Sebab semua perjuangan ini harus dibangun di atas akidah. Lah, akidahnya Islam. Oh, enggak cukup Islam modelnya gimana? Sebab Islam yang sudah terbukti punya kawaid, punya undang-undang, punya ini adalah Islam ahli sunnati wal jamaati. Yang belum tidak. Jadi kalau ada orang yang menyuruh kepada khalifah, tanyakan, engkau ikut akidah apa? Sudah paham lima hal atau belum? Katakan. Kalau dia belum bisa nerima, tidak usah ikut. Siapapun dia, biarpun jubahnya lebih gede dari milik saya. Bahkan biarpun bisa terbang di awang-awang. Jelas ya? Kalau khalifah tetap kita dukung dimanapun, syariat Islam kita dukung, tapi untuk untuk mendukung yang akidahnya tidak jelas tidak. Harus akidah jelas nomor satu. Coba kita menyeru khalifah yang akidahnya nggak nggak benar. Berarti yang dirubah semuanya nanti. Anak-anak kita pun bakal sesat. Naudzubillah ya. Jadi khalifah adalah hak dan benar akan tapi lihat semua harus dibangun atas dasar akidah. Sebab apa? Khalifah negara tidak akan sah kecuali dibangun atas akidah. Akidah Islam Asy'ariyah. Dan setelah dibangun atas akidah, orang Kristen yang ada di atasnya selamat, orang Yahudi selamat karena akidahnya benar. Baik. Tapi kalau akidahnya sesat, orang Islam pun disembelih. Akidahnya sesat, sama-sama Islam disembelih. Lihat, katanya khalifah juga kan ada. Yang baru-baru di Syam, di ini, ini. Khalifah, ya disembelih orang Islam. Saya disembelih pertama kayaknya nanti. Padahal sama-sama Islam, katanya khalifah. karena apa? Dia punya akidah. Pembantaian itu bukan main-main. Jadi yang dibantai orang, pembantaian kepada kaum muslimin. Kalau sudah begitu mana ada kekhilafahan? Tidak, khilafah adalah harus dasar akidah yang dia sampaikan tadi. Sederhana akan tapi itu harus menjadi prinsip. Kalau ada orang datang kepadamu menang, ayo berekrut dengan saya apa? Berjuang Allahu Akbar jihad baik. Akidahmu apa? Dan ada hanya akidah ahli sunnah wal jamaah sama asyariyah selesai. Maturidiyah sama asyariyah selesai. Kalau ada tambahannya awas hati-hati. Tambahan itu disusupkan di akhir zaman. Yang ada hanya akidah ahli sunnah wal jamaah syariah sama maturidiyah. Kalau kita kembali kepada pengarang-pengarang kitab besar semuanya kembali kepada ini. Coba sebut semua kitab. Akan kembali kepada orang. Kepada dua orang besar ini. Baik ini saja. Ada lagi? Kalau tidak saya oh putri, putri belakang. Putri, putri. Satu-satu biar sama. Ya. Ini bisa nyampe putri. Ya. Miknya bisa nyampe. Hmm? Ya bisa. Baik, eh, suara, bersuara, tidak apa-apa. Bisa dengar tidak saya, Buya? Ya. Ditarik bisa. Biar didengar sama yang lainnya ya, anak-anakku semua. Kalau nggak bisa ya sudah, disuarakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maliki, besok Syafi'i. Baik. Baik. Baik, baik. Yang bertanya yang baik, ya. itu pertanyaan dalam kerangka pertanyaan. Bagus ini pertanyaan sering di luar. Cuman biasanya yang bertanya itu tidak sadar yang ditanyakan. Coba. Kalau Anda sholat pakai madhab Abu Hanifah subuh, Asarnya pakai mazhab Malik. Kemudian duhurnya pakai mazhab Hanafi. Kemudian asarnya pakai mazhab Syafi'i. Anda jadi dosen mazhab fikih perbandingan. Itu ilmu hayal itu. Siapa yang ngerti mazhab? Saya belajar mazhab itu ada pertanyaan hayal yang sering disampaikan orang. Bagaimana kalau saya sholat subuh dengan mazhab Malik? Ya sah dong, tentu. Subuhnya, duhurnya mazhab Syafi'i sah dong. Maliki ya sah. Cuman siapa yang bisa kayak begitu? <laughs> itu biasanya pertanyaan yang ditanyakan oleh benar pertanyaan itu ada cuman eh, itu bisa akan tapi kenapa kok orang mengatakan hendaknya kalian menekuni satu madhab itu mempermudah Uja belajar empat madhab saya empat madhab belajar nanti kalau saya maliki saya ajari maliki saya punya guru maliki cuman kalau saya di, di Indonesia saya ngajar madhab syafi'i contoh di masjid ini saya ngajar madhab syafi'i fikih di masjid An-Nur saya ngajar madhab syafi'i di saat di sini orang tidak paham, ketemu jamaah yang sana, di saat saling bertanya. Coba kalau saya di sini ngajar madhab Hanafi, di sana madhab Syafi'i, di saat ketemu kok beda bu ya. Jadi paling mudah kalian adalah menekuni satu madhab. Kalau alasannya nanti kan gampang ngambil yang enak-enak, memangnya anda tahu kok gampang yang enak-enak. Ada madhab tuh enak di sini, tidak enak di situ. Coba. Jadi sama-sama. Jadi kalau memang ada orang paham, bisa mengambil madhab. Semuanya karena madhab ikut ulama. Sah semuanya. Jadi kalau mungkin pindah, saya subuh pakai madhab Hanafi. Boleh. Duhur pakai madhab. Boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Wong kalian mukallid, kalian bertaklid. Asalkan yang kalian ikuti adalah seorang imam madhab. Maka itu adalah benar. Cuman untuk bisa ikut itu kan harus punya ilmu. Berarti dosen pakai perbandingan sudah. Ya, ini, ya, ini pertanyaan yang sering disampaikan, cuman dia tidak sadar kadang. Itu untuk bisa melakukan empat madhab itu berarti punya il, ilmu. Kalau nggak punya, Ya satu madhab lagi, ya itu yang paling gampang. Oh satu madhab saja kadang wudhunya masih salah kan kita. Ya, gini makanya yang paling mudah di masyarakat kita adalah ajari madhab syafi'i. Cuman biasanya kalau Buya kayak tadi bagi madhab syafi'i. Masalahnya urusan membaca bismillah. Cuman Buya tampilkan madhab lain. Karena ada orang yang nggak pakai bismillah. Kunut adalah madhab syafi'i. Buya kasih madhab lain. Misalnya Abu Hanifah tidak pakai kunut. Biar punya wawasan. Cuman betul yang mazhab Abu Hanifah harus belajar khusus agar mulai dari sholat takbiratul ikhram yang menurut mazhab Abu Hanifah kayaknya kalau ikut mazhab tambah gak sholat. Karena gak bakal paham dia. Baru belajar wudhunya mazhab Abu Hanifah, besok belajar mazhab Syafi'i wudhunya. Jadi belajar wudhu tak empat mazhab pusing dia. Dan belajar fikih harus makanya paling enak kalau kita belajar di India, belajar mazhab Abu Hanifah, kalau kita belajar di Maroko, madhab Malik. Kalau di Indonesia, Syafi'i. Maka selagi di Indonesia, yang kita ajarkan adalah madhab Syafi'i. Itu kemudahan anakku ya. Jelas ya. Jadi itu adalah omongan. Jadi boleh keadaan eh, apa? Nanti eh, mengambil madhab Hanafi, Maliki boleh. Asalkan tahu. Tapi kalau tidak tahu, Gimana? Apa? Hmm. Nggak mau pakai kunut? Nggak pakai kunut? Bagaimana kalau nggak pakai kunut bisa dikatakan itu mantap Abu Hanifah? Kunutnya toh, namanya main-main. Dari takbirnya kan ada Abu Hanifah kan? Bagaimana takbirnya Abu Hanifah? Menurut Abu Hanifah misalnya, wuduknya bagaimana? Jadi kalau pengen pelajari, kalau masalah sah tetap sah. Cuman paling enak kalau belajar itu adalah sesuai dengan masyarakatnya. Tadi kami sampaikan kepada anak-anak yang bertanya tentang kunut. Ketahuilah bahwa kalau saya menjadi imam di India, saya tidak akan pakai kunut karena apa? Menjaga masyarakat. Tapi kalau sudah saya imam di Indonesia, rata-rata syafi'i, saya harus pakai kunut. Kalau saya tidak pakai kunut, saya ganggu. Kalau masalah dialog hadis, hadis tadi pagi saya sebutkan hadis Imam Bukhari. Hadis kalau pakai nomornya nomor berapa? Seribu? Seribu satu. Imam Bukhari meriwayatkan suatu ketika ditanya, Apa nata Nabi Sallallahu Alaihi Subhi? Apakah Nabi berkunut waktu salat subuh? Imam Bukhari meriwayatkan. Naam, dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Ab Sayyidina Anas. Naam, qabla ruku' abda ruku' ba'da ruku' yasiran setelah ruku' sedikit. Kemudian diriwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Hakim meriwayatkan tentang kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata. Qanata syahrun Nabi berkunut sebulan, namanya kunut nazilah. Yadu ala qatili bi'ri ma'unatin. Nabi mendoakan orang yang membunuh kufat di, di sumur Maunah. Tumma taraka, kemudian Nabi meninggalkan kunut tersebut. Setelah itu apa? Amma subhu, pun salat subuh, falam yazal yaknut hatta faraqad dunya, tetap kunut sampai meninggalkan dunia. Itu kan mata Imam Syafi'i dengan hujahnya yang sangat kuat. Abu Hanifah gimana? Ya benar Abu Hanifah. Cuman masyarakat Indonesia tidak usah aneh-aneh. Makanya tadi dia ngomong, fikih perbandingan itu ilmu sombong. Kalau tidak hatinya benar. Saya belajar dengan seorang profesor Dr. Ali Tuhayoran, Royan. Umur hafal Quran sudah 7 tahun. Fikih 4 madhab tahu. Akhirnya waktu ngajar fikih perbandingan, hari pertama menyampaikan muhadarah, ya ibni, wahai anakku. Ketahuilah, ilmu fikih perbandingan adalah ilmu kibir, ilmu sombong. Kalau hatimu nggak benar, kau akan jadi sombong. Sok lebih pintar dari yang lainnya. Akan tapi beliau mengatakan, alzimu, ilzamu, tekunilah madhabmu. Sehingga beliau seorang profesor, doktor, alim, selama belajar dengan kami, tidak pernah mau jadi imam. Ya Syekh, ya Doktor, fadol, silahkan jadi imam. Beliau mengatakan, Akhsya an ukhalifakum. Karena madhabku maliki, aku tidak mau jadi imam. Takut berbeda dengan kalian. Subhanallah. Sekarang pengen neh jadi imam. Nggak usah neh. Kalau memang orang biasa syafi'i syafi'i. Ya, anak-anakku semua ini adalah pendidikan yang sederhana. Jangan sok pengen dibangun dan lebih hebat. Oh, kenapa nak unut? Ini kan mazhab Hanifah Pak. Ini biasanya pamer ilmu biasanya. Ya memang kalau kita mazhab Imam Syafi'i coba. Kalau memang dia ngerti mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian meyakini mazhab Syafi'i boleh, lalu dia berkunut, sementara kunut adalah sunnah abad, sunnah adalah pahala. Artinya, tentu dia akan milih kunut karena dia akan mendapatkan pahala tambahan. Kan begitu? Tidak kunut sah. Nah, itu saja selesai ya. Masih ada waktu 10 menit. Ah. Hah? Apa itu? Tahu lah boleh sih akan tanya apa saja. Nanya kan bebas memang. Boleh tanya apa aja. Kasih Satu pertanyaan lagi. Semoga ini yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya menanyakan tentang bagaimana seorang salah seorang yang memiliki pemikiran tentang bahwa di zaman sekarang dia ingin uh, melaksanakan syariat-syariat syariat Islam. Salah satunya itu mereka uh, dia tidak ingin menyentuh lawan jenisnya. Itu demi uh, untuk kebaikan dia sendiri dan perbaikan kebaikan dalam jenisnya tersebut. Lalu bagaimanakah tanggapan dari Buya untuk seorang untuk orang tersebut agar tetap uh, meneruskan itu? Lalu bagaimana dan juga bagaimana cara seorang muslim untuk menjaga pandangan terhadap wajib terhadap aurat aurat hidupnya? Uh, baik anak-anakku semuanya. Hukum itu pahit. Tapi kadang menjadi obat. Jadi harus sampaikan ya. Yang pahit-pahit. pun hukuman, hukum. Hukum bersentuhan. Adapun hukum bersentuhan. Kita bukan Syabdul Qadir Jalani. Syabdul Qadir Jalani nggak pakai lampu, nggak pakai listrik, 6.000 orang dengar. Baik, sekarang kita nggak pakai mic sudah. Semoga 6000 orang dengar nih. <laughs> Bersentuhan laki dengan perempuan adik-adikku semuanya. Tapi ingat kaidah, tidak semua orang sempurna dalam menjalankan syariah supaya kita tidak mudah merendahkan orang lain. Tidak ada yang sempurna di dalam menjalankan syariah. Ada kekurangan segera disadari dan minta ampun. Adapun bersentuhan laki dengan perempuan sepakat empat madhab yang bukan mahram hukumnya adalah haram. Disepakati dan tidak ada tawar di sini bersalaman. Cuman kadang ada sebagian yang masih melanggar. Bahkan ada yang berkata, ada bagaimana bu ya ada kiai? Nah, jangan nengok orang lain, awas ya. Mulai men mulai mencari kesalahan orang lain sudah jelek. Jadi bersentuhan, bersalaman, sepakat empat madhab. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahadukum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min antamassa imra'atan latahillu lahu. Kalau seandainya ditusuk dengan besi kepalanya, uh, lebih bagus daripada bersentuhan dengan dengan perempuan yang haram, yang tidak boleh bersentuhan. Jadi bersentuhan laki dengan perempuan adalah hukumnya disepakati, akan tapi ketahuilah, disepakati haram. Cuma diketahuilah, ada orang tingkatnya, ada yang belum bisa secara spontan, ada bisa setengah-setengah. Tapi kalau bisa 100% alhamdulillah. Cuman jangan biasakan mengejek orang. Aduh kiai apaan tuh masih persen, masih salaman. Eh, penyakit hatimu yang merendahkan orang lain itu sudah lebih busuk lagi. Jadi kita jangan mudah menjelekkan orang lain sudahlah. Kita doakan semoga Allah mengampuni. Mungkin ada satu hal. Pernah suatu ketika kita dihadapkan satu tempat yang kita tidak bisa menolak. Ada ibu-ibu tua semuanya tidak ngerti harus salaman semuanya. Kalau kita tidak salami tidak dikasih jalan. Nggak boleh nggak ngerti dia nggak ngerti orang kampung orang awam. Kalau dalam keadaan normal saya tidak perlu salaman. Kamu tidak salaman? Cukup dengan hati. Apakah saya harus sama Eh, salaman deh. Nggak usah begitu. Dan tidak sakit, tidak ada yang kurang, tidak ada yang tersinggung semuanya. Tidak ada yang tersinggung. Karena membiasakan dengan kemuliaan adalah adalah wajib membiasakan kemuliaannya, menegakkan syariat di dalam diri penting. Yang demikian itu perlahan. Kalau ada yang melanggar, ketahuilah jika kita melihat orang yang melanggar, kaidah yang pertama tadi, jangan merendahkan. Akan tapi doain saja ya Allah, semoga Allah memberikan kesadaran, semoga menjauhkan daripada yang haram ini. Ini adalah bersentuhan. Perlahan demi perlahan kurangi salaman dan sebagainya. Ya? Jangan tentang tanggung anak kampus bebas. Kita harus punya cara yang berbeda. Sedikit menjalankan syariat dan ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di saat kalian sudah bisa berpegang dengan syariat ini, jangan sekali-kali kalian merendahkan orang lain. Apapun yang bisa kalian lakukan menjadi sombong. Dan kalau menolak pun bukan dengan bahasa sombong. Subhanallah, Allah, Allah. Apa itu? Biasa saja. Mungkin kita di rumah dengan sepupu terdesak nggak bisa menghindarkan. Aduh, nggak enak bener ini. Ya sudah, sekarang mungkin saya salaman. Tapi besok saya ketemu harus berubah. Posisi saya saya letakkan. Kalau ada sepupu langsung gini. Ayo, mana baik sehat? Beres. Selesai. Kalau tadi sudah kepergok ke sudah enggak apa-apa. Enggak usah astagfirullah. Islam itu indah, jadi yang baik ya. Kalau sok itu sudah tidak tulus. Sok tidak tulus. Wow. Gini loh, jadi orang jangan salaman begini. gini. Oh, salaman semuanya. Apa itu? Ya, yang pertama. Kemudian masalah mata, subhanallah. Kullu ya. yaghuddu min absari. Seorang beriman harus menjaga mata. Mata itu adalah yang menggugah syahwat segala macam. Ah, kerusakan semua dari mata. Khususnya di saat sudah menikah. Kalau belum menikah akan sengsara. Sebelum menikah akan sengsara dengan dengan syahwat yang yang ma ma ma ma menggodanya. Kalau sudah menikah sengsara juga. Maka kalau sudah menikah sebelum menikah menjaga mata. Kalau sudah menjaga mata itu aman, belajar nyantai. Bagaimana belajar buku kelihatan dia gara-gara sering? dah pinter-pinter makanya. Apalagi sekarang sudah kirim SMS, Facebook, WA. Aduh, gambar di sini. Begitu murahnya gambar anak perempuan zaman sekarang. Kalian perempuan mulia, jangan diberikan gambarmu dan jangan belikan hakikatmu, jangan diberikan dirimu kecuali orang yang halal untukmu. Kalian mulia. Tadi yang bertanya tadi pagi, bagaimana wanita yang solehah yang sesungguhnya? Wanita yang solehah yang sesungguhnya adalah yang muncul di dalam hati rasa malu yang tinggi. Sehingga dia berjalan lenggang, lenggangnya itu diketahui sama laki-laki dia merasa malu. Itu mulia yang sesungguhnya. Tapi ada sebagian tahu dilihat laki-laki langsung hentakannya ditambah. Wah. Ah, wanita mulia sederhana, rasa malu yang tinggi. Sayyidat Fatimah Zahra punya rasa malu. Allah. Jadi membangun rasa malu ini perlu proses. Sehingga secara otomatis sehingga tidak pengen pamer dandanan pamer ini kecuali untuk suamimu. Nah ini kalau sudah untuk suamimu lain. Kecantikanmu hanya untuk suamimu. Dan ketahuilah kalau khodul basar itu maknanya besar. Tentram hati. Sama kalau, kalau kamu sudah mempunyai seorang suami. Jaga matamu. Jangan memperhatikan laki-laki. Dan begitu sebaliknya. Kalau kalian mengumbar pandangan, seolah tersiksa. Akhirnya saya melihat laki-laki ganteng. Oh kumisnya, oh hidungnya, oh bibirnya. Aduh nasib suamiku kayak begitu. Sama seorang laki-laki pun demikian. Gara-gara ngumbar matanya. Apalagi melihat, na'udzubillah, film-film yang enggak-enggak. Apalagi ini. Dipikir dia membangkitkan syahwat kalau mau menghubungan, berhubungan dengan istrinya. Dia bangkit syahwat syahwatnya karena nonton film yang kotor. Tapi istrinya sudah tidak membuat syahwat lagi baginya. Dia tidak sadar. Ada orang yang ngadu kayak begitu. Akan tapi kalau Gordul Basram jaga mata Soflam, saya tidak boleh melihat haram. Istrinya akan terlihat lebih cantik terus setiap saat. Tapi kalau sudah melihat terus lalatan, ya Allah, uh, uh, uh, uh Allah, Allah cantiknya. Heh. Akhirnya mikir ya Allah nasib istriku kayak. Karena apa? 24 jam melihat istrinya rambutnya acak-acakan, kadang ngiler, kadang ngorok, kadang macam-macam. Anak-anakku semuanya jaga mata. Kemuliaan yang sesungguhnya. Gak ada perlunya. Jangan diumbar mata. Ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu Itulah takwa. Takwa itu bukan di lidah takwa, tapi rasa takut. Saya malik laki normal. Bohong. Kalau saya lihat laki-laki perempuan mah biasa. Oh sakit gila kayaknya sudah. Kalau ngelihat perempuan sudah biasa. Saya ngelihat perempuan nggak pakai pakai urat, saya biasa. Oh, sudah gila. Gila, gila, gila itu. Kayak, saya kayak ngelihat sapi, wah tambah gila lagi. Normal, laki-laki normal. Ada godaan. Karena terbiasanya, ya terbiasa rusak. Ada hayalan-hayalan subhanallah. Sampai dikatakan Rasulullah, Al-mar'atu tukbilu ala surati syaitan wa tutbir ala surati syaitan. Wanita tidak usah tersinggung, karena ini sanjungan sebetulnya. Wanita itu kalau datang dengan gambar setan. Kalau mundur kayak setan. Jangan dianggap kayak setannya. Daya godanya. Biarpun itu katakan mohon maaf. Biarpun sejelek apapun. Lihat setan mencari mana yang paling bagus di antara kejelekannya ini. Itu lihat syahwat ya. Iblis. Sehingga mungkin ada seorang laki-laki punya istri yang sangat cantik. Tergoda dengan pembantunya yang Masya Allah jauh lebih lebih jelek. Kenapa? Setan yang membuai. Makanya jangan dibiarkan mata ini. Tolong jaga anak-anakku semuanya ya. Lihat kalau kalian menjaga Allah pun menjaga istrimu. Ah, istrinya menjaga. Yang ada di hatiku hanya suamiku. Oh terus indah. Jadi kalau ketemu semua Allah selalu mesra. Selalu dalam kemul kemuliaan ini saja ya. Cukup. Jadi headnya tidak perlu ya. Saya kasih timah head sendiri. 5 menit. Jam berapa ini? 5 menit lagi. Udur jam berapa? 12. Nah, ini biar rindu saja. Kalian harus ngerti ilmu head. Yang tidak ngerti ilmu head, dosa. Sama bagi kaum laki-laki. Kalau pengen menikah, dia wajib belajar ilmu head. Kalau tidak punya ilmu head, tidak boleh menikah. Laki-laki karena apa? Dia punya, dia imamnya seorang istri. Tapi saya pengen nikah, Bu ya. Tetap nikah. Tapi kalian harus belanja kulaan, baru dikasihkan sama istri. Aduh, susah, Bu ya. Kalau begitu istrimu suruh mondok. Aduh, susah lagi, Bu ya. Gimana? Ya sudah kalau begitu istrimu biar belajar. Jadi boleh nikah besok ya? Istrinya belajar ilmu head. Kalau kalian tidak belajar ilmu head dosa semuanya. Padahal ilmu head sangat sederhana, sangat gampang ya. Ikut metode bu yang Buya sampaikan. Insya Allah ada kerinduan nanti. Buya pengen ngajarkan ini semuanya. Sebetulnya tujuan Buya adalah ngikat kalian dengan Buya. Supaya terus ikat belajar, tambah akhlak baik semuanya. Kalau sudah baik semuanya, subhanallah. Mungkin surgaku di sini. Biar setelah itu gak ketemu lagi selesai, tidak apa-apa. <laughs> Baik, head ilmu haid kalian harus paham rumus yang lima. Garuda Pancasila. Ada li? Kalau tidak hafal rumus yang lima tidak akan ngerti ilmu haid dalam madhab Imam Syafi'i. Rumus yang lima. Yang pertama adalah nah, ini biasanya dicatat ini. Yang pertama adalah haid umur haid adalah 9 tahun Hijriah. Tidak ada wanita haid di bawah umur 9 tahun Hijriah. Yang kedua adalah darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam. Kalau ada catatan dicatat, karena mau harus ini. Saya biasakan tadi dengan para siswa, mahasiswa biasakan mencatat. Sebab ilmu yang disampaikan seorang guru kadang tidak diulang kedua kalinya. Yang kedua adalah darah had tidak boleh kurang dari 24 jam terbentang dalam masa 15 hari. Boleh 4 jam, 5 jam, 3 jam terus kalau dikumpulkan dalam 15 hari kok terkumpul 24 jam berarti itu had. Yang ketiga adalah tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang ketiga. Yang keempat adalah darah tidak boleh darah tidak boleh melewati 15 hari bukan berarti 15 hari keluar semuanya tidak tiga hari keluar empat hari tiga hari pas di hari ke 15 hari tidak boleh lebih kalau kelewat bermasalah yang keempat adalah darah harus didahului oleh suci 15 hari yang kelima adalah darah harus darah tidak boleh didahului oleh kelahiran saya rinci dari awal dulu lima kalau ada seorang anak gadis head di bawah umur 9 tahun tidak head. Darah rusak dia, tetap bisa sholat. Anak kita, adik kita yang umur 8 tahun keluar darah head tidak akan disebut haid, maka baginya tetap tetap sholat. Biarpun sholat baginya belum wajib, sholat adalah sah. Tapi kalau sudah 9 tahun masuk. Tidak boleh kurang dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam tidak masuk head. Nah, misalnya ada seorang wanita keluar darah mulai pagi hingga siang. Sudah terlanjur meninggalkan sholat duhur 8 jam head. Eh berhenti, gak keluar lagi sampai ditunggu hari kedua, tiga. Hari ke-15 tetap gak keluar lagi. Berarti terbukti dalam terbentang 15 hari ini keluar darah berapa? 8 8 jam. Berarti dalam 8 jam ini bukan darah head. Tidak wajib mandi karena bukan darah head karena belum nyampe berapa? 24 jam. Sederhana. Yang rumus yang ketiga adalah darah tidak boleh melewati 15 hari. Maksudnya intinya hari ke-15 harus berhenti. Kalau ternyata sambung antara 15 dengan 16, maka darah bermasalah. Lah darah bermasalah ini nanti akan menjadi hukum sendiri, namanya istihadah. Istihadah, ya. Yang keempat adalah darah tidak boleh di har, darah harus didahului oleh suci 15 hari. Kalau ada seorang wanita haid 7 hari, kemudian suci 10 hari, kok keluar darah lagi, maka darah yang berikut ini dijamin bukan darah haid. Karena apa? Darah belum didahului oleh suci 15 hari. Nah itu sederhana. Coba rumus ini saya gambarkan saja. Kalau kalian hafal rumus, enak. Jadi darah harus didahului oleh suci 15 hari. Kalau darah didahului oleh suci kurang 15 hari, maka tidak akan disebut sebagai darah haid. Maka darah penyakit misalnya haid 7 hari, suci 10 hari, maka setelah itu keluar darah haid, maka darah selanjutnya tidak akan disebut sebagai darah haid. Karena darah penyakit namanya istihadah. Yang kelima adalah darah tidak boleh didahului oleh kelahiran. Sebab kalau darah didahului oleh kelahiran, namanya darah nifas. Ya, ini selesai. Jadi rumus ini kalian hafal, baru nanti kita pecah. Yang pertama, kalau keluar dari 9 tahun namanya apa? Istihadoh suhro. Kena istihadoh. Yang, yang lebih, yang kurang dari 24 jam, istihadoh juga. Yang lebih dari 15 hari, istihadoh berat. Karena itu rumusnya khusus. Yang jelas kalau ada seorang wanita keluar darah head 17 hari, jangan salah paham seperti sebagian santri, yang head lebih dari 15 hari, yakni 17 hari, jangan dihukumi begini. 15 hari head, 12-nya istihadah. Bukan, itu salah. Itu masuk rumus baru, namanya istihadah berat, dan itu istilah yang kita hadirkan. Baru selanjutnya, yang keempat adalah darah harus didahului oleh suci 15 hari. Kalau kurang 15 hari tidak ada head yang tidak didahului suci 15 hari. Tidak mungkin head. Nggak mungkin kalau ada darah namanya darah istihadah. Kemudian yang dari oleh kelahiran nifas. Nah ini cara menerapkannya biasanya kalau ada seorang perempuan datang. Saya keluar darah haid. Eh berapa umurmu? Oh, umur saya 20 tahun. Alhamdulillah 20 berarti masuk. Berapa hari? Seminggu. Seminggu masuk. Tidak kurang dari 24 jam. Tidak lebih dari 15 hari. Uh, kemudian kemudian gimana? Uh, sebelumnya haid berapa hari? Oh sebulan saya tidak haid. Berarti masuk. Tidak boleh suci satu satu bulan. Tidak boleh suci lebih dari 15 hari. Terakhir tak tanya apa? Baru melahirkan neng? Iya baru melahirin. Oh, ah, bukan head. Atau seterusnya lima. Ini salah satu rumus. Nanti akan Buya hadirkan kalau ada kesempatan. Ini contoh agar rindu. Belajar yang gampang. Kita pulang ilmu head yang praktis ringkas. Dan itu akan mudahkan kalian untuk menjalankan ibadah. Haram hukumnya seorang wanita yang tidak ngerti ilmu head. Dan ilmu head ada ilmu head praktis. Yang sangat dimudahkan nanti insya Allah ya. Cukup sampai di sini saja. Dua kali model ceramahnya ini. Karena suaranya harus keluar. Cukup insya Allah ya. Baiklah, tapi ingat kalau bisa ada koordinator. Buya ingin anak-anakku semuanya ini bergabung terus. Melalui Facebook Buya juga ada yang pernah kenal dunia internet. Yang tidak kenal dunia internet, jangan kenal internet. Itu banyak setannya ya. Yang sudah terlanjur masuk wilayah dakwah. Buya ada Facebook, ada web, ada grup WA, ada YouTube di situ. Yang ada televisi bisa ngikuti televisi di setiap Senin pagi di MNC TV, ikut ikuti Buya. Itu akan Buya sampaikan juga silsilah MNC TV setiap Senin pagi. Ada di televisi lainnya macam-macam itu ada di TV 9 di Jawa Timur dan sebagainya. Nah, tolong saya bergabung kalau ada tim tim Al Bahjah masuk kampus Unri. Jadi yang aktif ada dakwah dan seterusnya. Baik kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna akrimna wa la tuhinna athirna wa la tutir alaina innaka alim qadir. Allahumma ya Allah muliakan anak-anak kami semua ya Allah. Jaga kehormatan mereka, muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah berikan kepada mereka kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jaga iman mereka, jaga akidah mereka, kuatkan iman mereka, kuatkan akidah mereka. Jangan sampai mereka tergoda dengan propaganda propaganda-propaganda akidah yang menjerumuskan dan menyesatkan ya Allah. Wahai dat yang merubah-rubah hati hambanya ya Allah. Ya Allah wahai dat yang merubah-rubah hati hamba, maka kami mohon tetapkan hati kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Ya Allah kami mohon jaga pergaulan kami ya Allah. Jaga pergaulan kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan, kemaksiatan. Jauhkan kami dari pergaulan yang salah, minuman keras ya Allah, berjudi dan jauhkan kami semua ya Allah dari zina ya hina dan busuknya zina ya Allah. Kami mohon anak-anak kami semua ini jaga dari zina yang hina dan kau hina muliakan ya Allah. Jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, Ya Allah. Jauhkan mereka dari zina yang busuk dan kehinakan, Ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang masuk dalam muqaddimah zina, atau ada yang pernah terpleset dalam zina yang busuk itu, Ya Allah. Kami mohon berikan kesadaran, ampuni mereka dan tutup aib mereka, Ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah. Tutup di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup kelak di akhirat sehingga di akhirat tidak kau seksa lagi ya Allah. Ya Allah dan bencikan kami kepada zina. Dan mudahkan pintu halal untuk kami dan anak-anak kami semua ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Ya Allah jangan-jangan mereka terjerumus dalam kehinaan itu ya Allah. Ya Allah yang sudah butuh untuk menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang tulus, orang yang kau cintai yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan jadikan anak kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua mereka. Yang bisa mengambil mengabdi kepada orang tua mereka dan dari anak-anak kami yang ini farbiyani semoga mereka kelak bisa menjadi para suami-suami yang bisa mengasihi istri, mencintai istri, memuliakan istri, berkorban untuk istri, mengabdi kepada istri, perhatian kepada istri dan mempercayai dan dipercaya oleh istri dan wanita-wanita kami ini ada anak-anak kami ya Allah jadikan mereka wanita-wanita soleh ahli surga ya Allah yang bisa menyenangkan suami mereka ya Allah bisa mendidik anak-anak mereka ya Allah bisa membahagiakan suami mereka ya Allah dan jadikan hidup mereka kelak adalah hidup bahagia di dunia dan di akhirat bahagia di dunia dan akhirat wahai zat yang menciptakan kebahagiaan jangan sampai ada permasalahan dalam rumah tangga mereka ya Allah engkau mengetahui hati mereka mereka rindu kemuliaan ya Allah muliakan mereka ya Allah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka dan kami mohon berikan kepada mereka semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua ya Allah orang tua kami pengampunan dan kasih sayangmu pada orang tua kami dan guru-guru kami semua dan kami mohon ya Allah seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah kami ingin hidup saling mencintai karenamu karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu